Dalam hidup kita Keberkahan dalam waktu kita Keberkahan dalam keluarga kita, keberkahan dalam harta kita. Dan semoga Allah menjadikan kita orang yang senantiasa membawa keberkahan dimanapun kita berada. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in dan orang-orang mengikuti mereka hingga hari kemudian kelak. Ikhwati rahimakumullah. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini dan semoga bermanfaat adalah bagaimana cara-cara atau upaya-upaya kiat-kiat kita dapat selamat daripada fitnah. Setiap orang ingin sekali lepas daripada fitnah. Dan setiap orang ingin menjauh daripada fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah ini, ikhwati rahimakumullah? Fitnah itu dalam bahasa Arab memiliki banyak makna. Fitnah dalam bahasa Arab memiliki banyak banyak makna. Yang jelas secara ringkas ya fitnah itu bisa bermakna kesyirikan. Allah mengatakan, "Waqatiluhum hatta la takuna fitnah." Perangilah mereka sehingga tidak ada lagi yang namanya kesyirikan. Wa yakuna dinu kulluhu lillah wa yakuna din lillah wa yakuna din kulluhu lillah agar agama ini seluruhnya untuk Allah. Terkadang fitnah bisa bermakna siksaan, Sebagaimana Allah katakan, "Dzuqu fitnatakum", merasakanlah siksaan untuk kalian ini. Bisa fitnah bermakna ujian. Kata Allah, "Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah." Kami uji kalian dengan berbagai macam ragam bentuk kesenangan-kesenangan dan kesusahan-kesusahan. Yang jelas dalam agama kita fitnah itu dibagi menjadi dua bagian. Ada namanya fitnah subuhat dan ada namanya fitnah syahwat. Dan kita hidup di dunia ini selama hayat di kandung badan akan senantiasa menghadapi dua fitnah ini. Fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat. Fitnah syahwat adalah berbagai macam ragam maksiat yang menghalangi orang untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Tergelincir dalam zina, ini fitnah syahwat menipu manusia, mencuri, merampok, membunuh ini fitnah syahwat. Ditimbulkan daripada dampak fitnah syahwat, ingin menguasai harta, ingin menumpahkan darah karena dendam, karena ingin merebut hartanya, karena ingin kekuasaan dan seterusnya ini adalah fitnah syahwat. Adapun yang kedua adalah fitnah subuhat, Yaitu persepsi yang salah dalam melihat suatu jalan yang dianggap jalan ini adalah jalan yang menyampaikan dia kepada ridha Allah Subhanahu wa taala kepada surga Allah Subhanahu wa taala padahal jalan ini ujungnya adalah neraka fitnah Subuhat ini membuat orang yang sedang meniti di atas jalan tersebut ya buta. Tidak mengetahui ini jalan muaranya ke neraka. Dan mereka menganggap mereka sedang berbondong-bondong menuju surga. Fitnah subuhat inilah yang disebut dengan nama fitnah dalam agama. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ya dalam untayan doa beliau sallallahu alaihi wasallam la taj'al fitnatana fi dinina. Janganlah ya Allah sampai engkau uji kami berupa fitnah dalam agama kami. Dan tentunya fitnah dalam perkara syubhat lebih besar, lebih dahsyat dampaknya daripada fitnah syahwat. Maka yang kita inginkan bahas dalam perkara ini lebih dominan dari sisi fitnah syubhat bagaimana seseorang itu dapat selamat daripada fitnah syubhat. Ikhwani rahimakumullah. Kita hidup di zaman fitnah yang telah pernah diingatkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Anas bin Malik dia menjawab pertanyaan ketika sebagian orang mendatangi beliau radhiyallahu anhu wardahu mereka melaporkan fitnah Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi sang penumpah darah yang sulit dicari tandingannya dari sisi kezaliman ya sulit mencari tandingan, tandingan Al-Hajjaj ketika menjadi penguasa dia menumpahkan darah yang maksum di tangannya meninggal Subhanallah kibarut tabi'in bahkan ada sahabat-sahabat yang mati di tangannya. Datanglah kaum muslimin melaporkan fitnah hajat ini kepada Anas bin Malik untuk mencari solusi. Apa yang harus dilakukan? Apakah mereka harus memberontak? Angkat senjata? Apakah mereka buat mimbar-mimbar bebas? Menyebutkan kejelekan penguasa yang zalim apa kata sahabat Rasulullah SAW Malik bin Anas khadimu Rasulullah pembantu Rasulullah yang telah benar-benar meregut telaga ilmu Rasulullah karena senantiasa mengiringi Rasulullah SAW bertahun-tahun senantiasa bersama Rasulullah apa jawaban beliau apakah beliau katakan kita buat pemberontakan wallahi tidak Jawaban beliau isbiru, sabar kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun. Sesungguhnya tidaklah akan pernah datang pada kalian suatu zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu kecuali zaman yang datang setelahnya itu lebih dahsyat lebih jelek, lebih parah daripada zaman sebelumnya hatta talqau rabbakum sampai kalian berjumpa Tuhan kalian kata Hajjaj sabar saja fitnah ini adalah fitnah yang telah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin datang zaman semakin dahsyat fitnahnya fitnah yang terjadi sebelumnya menjadi ringan maksudnya sabarlah setelah hajar ini akan lebih besar lagi fitnahnya dan begitulah seterusnya Subhanallah kata beliau Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Ini kudengar langsung dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Hadis dari Imam Bukhari rahimahullah. Jadi ikhwati rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Anas ini menunjukkan semakin dekat kepada kiamat, fitnah semakin apa? dahsyat. Subhanallah, bagaikan potongan-potongan malam yang semakin malam semakin gelap. Subhanallah. Allahu Akbar. Ikhwati, akhwati rahimakumullah. Rasulullah pernah menginformasikan kepada kita tentang akan bermunculan fitnah-fitnah sebelum datangnya hari kiamat. Dalam banyak hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, di antaranya beliau mengatakan inna baina yaday saati la ayyaman. Sungguh sebelum datangnya peristiwa kiamat ada hari-hari yanzilu fihal jahlu. Hari-hari yang kejahilan turun merajalela. Apakah maksudnya kejahilan dalam agama? Ya. Dalam dunia? Tidak. Semakin canggih dunia, semakin parah kejahilan dalam agama. Padahal di antara tanda-tanda hari kiamat adalah tersebarnya alat tulis menulis fushul qalam, tersebarnya pena. Dahulu kala sulitnya mereka untuk menulis, tinta dibawa kemana mana Ya, subhanallah, sebentar-sebentar kering, sekarang begitu mudahnya. Seharusnya tersebarnya pena ini membuat semakin tersebarnya ilmu agama tapi tidak Allah. Semakin jauh daripada rentang kenabian, semakin keruh air tersebut. Persis bagaikan sungai. Di ujung, di hulunya jernih. Semakin dekat ke laut, kira-kira semakin jernih atau semakin keruh? Semakin keruh. Begitulah Islam. Subhanallah. Begitulah fitnah. La haula wa la quwata illa billah. Kata Nabi, yanzilu al jahlu turun pada masa-masa tersebut hari tersebut kejahilan sungguh kejahilan agama yang telah memporak-porandakan negeri-negeri kaum muslimin Allah sehingga mereka menjadi santapan negeri-negeri kufar la haula wala quwata illa billah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yanzilu fiha al-jahlu wa yurfa'u fiha al-ilmu turun kejahilan tanda diangkatnya ilmu subhanallah dan diangkatnya ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama tatkala ulama semakin sedikit semakin menjadi besarlah kejahilan nanti hingga datang masanya tidak ada lagi orang alim hatta idza lam yubqi aliman kata nabi tatkala Allah tidak sisakan lagi orang alim fattakhadun nas ru'usan juhala. Jadilah manusia mengangkat pemimpin-pemimpin mereka baik pemimpin dalam urusan dunia mereka, pemimpin dalam urusan agama mereka, ru'usan juhala, orang-orang jahil. Bagaimana nasib mereka dipimpin orang-orang jahil ini? Orang-orang jahil ini fastuftu. Dimintakan kepada mereka fatwa. Ya, Diminta mereka menyelesaikan berbagai macam problematika kehidupan dunia maupun agama. Tapi karena nggak punya background ilmu yang mumpuni, karena mereka diangkat bukan dasar ilmu, tapi karena nepotisme, ithar, karena suap, karena sogok dan seterusnya. Subhanallah. Akhirnya makanya kata Nabi diantara tanda-tanda kiamat idza usnida Ya, al-amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Ketika satu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah kiamat itu telah dekat. Ini yang terjadi, ikhwati rahimakumullah. Jadi, diangkatlah ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Akhirnya kata Nabi, ittakhadhan nasu ru'usan juhal fastuftu fa'aftau. Mereka diminta fatwa diminta kepada mereka untuk menyelesaikan berbagai macam problem-problem dunia maupun agama. tahu. Mereka pun memberikan fatwa. Tapi karena enggak punya background ilmu yang mumpuni, fadallu wa adallu. Mereka tersesat dan mereka pun menyesatkan. Ini tanda-tanda akhir zaman. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yakthuru fiha al-haraj pada masa-masa tersebut banyak terjadi al-haraj wal haraju al-qatlu dalam beberapa riwayat ditanyakan sahabat apa itu al-haraj wahai nabi nabi mengatakan al-qatlu al-qatlu pembunuhan ikhwati di masa sekarang ini adalah masa yang telah banyak sekali terjadi kasus pembunuhan di mana-mana. Baik secara skala besar, luas, darah-darah kaum muslimin tertumpah. Mereka tidaklah lebih berharga darah mereka dibandingkan darah subhanallah binatang. La haula wala quwata illa billah. Ya, ini zaman adalah zaman fitnah. Subhanallah. Ikhwati rahimakumullah. Fitnah ini semakin dekat dengan kiamat semakin dahsyat. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Subhanallah. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa taala anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataqarabu zaman Antara tanda-tanda hari kiamat yataqarabuz zaman. <clears throat> Tatkala rentang waktu menjadi dekat dan kita merasakan alangkah dekatnya sekarang waktu. Boleh saja definisinya karena munculnya berbagai macam ragan alat transportasi menjadi dekat semuanya. Jakarta, Medan, Jakarta, Batam dekat, Saudi Arabia dekat. Orang-orang berbelanja di tempat-tempat yang jauh. Itaqarabuz zaman ya atau memang zaman ini benar-benar terasa begitu semakin dekatnya cepatnya subhanallah wa yuqbadul ilmu ketika ilmu itu telah diangkat wa tadhharul fitan tatkala fitnah itu telah merebak wa yulqas ketika ketamakan ambisi kekikiran telah merajalela apa yang membuat tertumpahnya darah? ambisi, ketamakan, tamak terhadap jabatan, tamak terhadap harta. Subhanallah. Yulqas syuhu wa yakthurul haraju akan muncul pembunuhan-pembunuhan lantaran dunia, lantaran harta, lantaran jabatan. Wa mal haraju ya Rasulullah? Apa itu al-haraj? Wahai Rasulullah, qala al-qatlu. Kata Nabi SAW, pembunuhan bawah Al-Bukhari antum melihat sallallahu alaihi wasallam televisi berita-berita tiap hari ya dibunuh manusia dibunuh dirampok setelah dirampok subhanallah diperkosa setelah diperkosa dibunuh dan seterusnya ini adalah tanda-tanda hari kiamat subhanallah Hudzaifah ibn Yaman suatu ketika duduk bersama Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka taala anhu arda. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat-sahabat yang ada di hadapannya, "Ayyukum yahfazu qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah?" Kata Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka taala anhu, "Siapakah di antara kalian yang masih ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah. Ini menunjukkan kepada kita para sahabat senantiasa murajaah, mudzakarah, saling ingat mengingatkan. Ya, majlis mereka bukan sebagaimana majlis kaum muslimin. Ya, majlis dalamnya adalah dunia, ya lupa akhirat majlis dosa riba buang-buang waktu buang-buang umur mereka tidak bertanya Umar Eh, radhiyallahu anhu ardah ayyukum yahfazu qawla Rasulillah sallallahu fil fitnah adakah di antara kalian yang hafal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara fitnah Qultu ana berkata Hudzaifah saya mengatakan saya wahai Amirul Mukminin. Subhanallah. Dan Hudzaifah ibn Yaman adalah sahabat Nabi yang mutakhassis memiliki kekhususan dalam menghafalkan hadis-hadis fitnah radhiyallahu anhu arda subhanallah kata Umar radhiyallahu anhu innaka alaihi au alaiha lajari'un sungguh beraninya engkau menyebutkan hadis tentang fitnah ini maksud Umar hati-hati Hudzaifah ini kau bicara tentang hadis hati-hati engkau nekat dan sungguh pada masa Umar Umar begitu khawatirnya orang banyak-banyak meriatkan hadis. Karena itu Umar bahkan terkadang menyiapkan rotan memukul orang yang membawa hadis. Andai kata enggak jelas. Kata Umar sungguh berani dirimu wahai Hudzaifah. Subhanallah. Qultu aku pun mengatakan fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi apakah yang Anda maksudkan tuan wahai amir Mukminin seseorang itu akan terfitnah ya pada keluarganya, pada hartanya, pada anak-anaknya, pada tetangganya. Apakah itu yang kau maksudkan? Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita wallahi istri-istri kita, anak-anak kita, harta-harta kita, tetangga-tetangga kita, mereka dapat menjadi fitnah bagi kita, menghalangi kita untuk berbuat kebaikan, membuat kita menyimpang daripada jalan yang lurus. Andai kata kita tidak bijak dalam menyikapi mereka, ya. Dan fitnah ini adalah fitnah yang melanda seluruh manusia. Subhanallah. Apakah fitnah ini Anda maksudkan wahai Amirul Mukminin? Kata beliau, andai kata ini yang kamu maksudkan, ketahuilah tukaffiruha salatu was sawmu was-sadaqatu wal-amru wan-nahyu. Fitnah ini tatkala orang tidak sempurna melakukan kewajiban agamanya disebabkan gara-gara istrinya, anaknya, hartanya, tetangganya. Ini hal yang wajar dan semua fitnah ini yang mengurangi ketaatan seseorang, kesempurnaan seorang dapat ditebus dengan apa? Dengan salat. Dengan apalagi? Dengan puasa, dengan sedekah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Dan ini menunjukkan tidak akan mungkin kita sempurna dalam hidup ini. Pasti kita nggak sempurna. Kita terpengaruh dengan fitnah harta, fitnah wanita, fitnah anak-anak, kadang tetangga. Subhanallah. Tapi ini semua dapat dihapuskan, digugurkan dosa-dosa kita dengan salat sunnah, puasa sunnah, dengan amar ma'ruf, nahi mungkar, dengan sedekah. Qala laisa hadza uridu. Kata Umar Amir Mukminin, "Wahai Hudzaifah, bukan fitnah ini yang kuinginkan. Berarti fitnah itu ada yang lain selain fitnah ini. Selain kita terfitnah pada istri, anak, keluarga, harta, tetangga, ternyata ada fitnah yang lain. Bukan fitnah ini yang kuinginkan, wahai Hudzaifah." Bukan fitnah ini yang kuingin agar kau sampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin tetapi al fitnatul lati tamuju kama yamujul bahru. Fitnah yang datang bagaikan gelombang-gelombang air laut. Subhanallah. Antum perhatikan gelombang. Andai kata satu gelombang lewat, apakah setelah itu laut tenang? Wallahi tidak. Akan datang gelombang kedua. Sampai ke pantai pecah gelombang kedua, datang gelombang ketiga. Begitulah tidak akan pernah berhenti. Subhanallah. Kata Umar, bukan fitnah itu yang kuinginkan. Fitnah itu aku tahu. Semua orang akan mengalaminya. Maka fitnah itu dihapuskan dengan sholat, puasa, sadaqah, dan seterusnya. Tapi yang maksudkan adalah fitnah yang khusus. Fitnah subuhat akhir zaman, yang datang bergelombang-gelombang, bagaikan gelombang-gelombang lautan. Subhanallah. Berkata Hudzaifah Ibnul Yaman Qala laisa alaika minha ba'sun ya amirul mu'minin. Andai kata fitnah itu yang anda tanya, engkau akan aman selamat wahai amir mu'minin daripada fitnah itu. Allahu Akbar. Tidak mengapa, engkau tidak akan bermasalah. Engkau selamat karena bukan <laughs> pada masamu fitnah itu akan terjadi. Subhanallah. Kata beliau, Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan antara dirimu wahai Amir Mukminin dan pintu fitnah itu fitnah agama ini fitnah syubhat ini ada pintu yang tertutup artinya engkau aman karena ada pintu yang menutup daripada fitnah tersebut subhanallah qala ayuksaru am yuftahu maka berkata Umar wahai Hudzaifah pintu ini kelak ayuk saru apakah akan hancur dihancurkan atau dia dibuka subhanallah apa bedanya kalau dihancurkan udah terbuka seterusnya kecuali diganti dengan yang baru kalau anda kata dibuka bisa ditutup maka berkata ketika itu Hudzaifah qala yuksar pintu fitnah itu akan dirusak, dibobol. Subhanallah. Qala idzan la yughlaqu abadan. Kata Umar, kalau demikian tidak akan mungkin tertutup lagi selama-lamanya. Subhanallah, firasat Umar yang begitu kuatnya. Kulna akana Umar ya'lamu al-bab? Kami bertanya kepada Hudzaifah, kira-kira tahu enggak Umar pintu tersebut? Subhanallah. Qala na'am berkata Hudzaifah, dia tahu maksudnya pintu tersebut itu apa. Kama ya'lamu anna dunal ghadil lailah. Sebagaimana Umar mengetahui sebelum datangnya hari esok pasti datang malam terlebih dahulu. Subhanallah. Inni haddatsuhu bi haditsin laysa bil aghalid. Aku telah sampaikan kepada dia hadis yang benar, bukan hadis yang kacau balau yang salah dan keliru. Subhanallah. Fahimna an nas'ala ya Hudzaifah berkata para perawi-perawi dari golongan tabi'in kami segan bertanya kepada Hudzaifah fa'arna fa'amarna masruqan kami perintahkan masruq yang bertanya kepada Hudzaifah fasalahu faqal maka ditanyalah kepada Hudzaifah siapa, siapakah pintu yang dimaksudkan dalam hadis tersebut faqala al-babu Umar rawahu al-Bukhari maka berkata Hudzaifah, pintu itu adalah Umar dan wallahi sungguh ketika Umar masih hidup semua pintu fitnah syubhat tertutup. Dengan terbunuhnya Umar bin Khattab terbukalah pintu fitnah. Subhanallah. Muncullah kaum Khawarij, muncullah pemberontakan kepada Uthman, tertumpahlah darah Uthman, terjadilah antara kaum muslimin peperangan. Subhanallah. Ya, Kemudian lebih parah lagi dengan terbunuhnya Ali, terpecah belah kaum muslimin, ya. Ada kubu sini, ada kubu di sini, subhanallah. Inilah fitnah. Ya. Dan itu semua terjadi setelah wafatnya siapa? Umar bin Khattab. Dan fitnah ini tidak akan pernah berhenti. Maksud fitnah adalah peperangan antara kaum muslimin tidak akan pernah berhenti sampai datangnya kiamat. Subhanallah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ikhwati rahimakumullah. Kita akan sampaikan satu hadis lagi. Nanti setelah kita puas menyampaikan hadis tentang fitnah, kita akan sebutkan solusi-solusinya bagaimana menghindari fitnah. Subhanallah. Berkata Abdurrahman bin Abdurrabbil Ka'bah, "Dakhaltul masjidah فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة Aku masuk ke dalam Masjidil Haram. Aku dapati di sana ada Abdullah bin Amr bin As sedang duduk di bawah naungan Ka'bah. Wan nasu mujtami'una alaihi. Aku melihat orang-orang berkumpul bersimpu di tengah, yakni mengelilingi dirinya. Dan inilah ikhwan zaman keemasan Islam. tatkala manusia berkumpul subhanallah ya mereka berkumpul pada ulama tatkala ulama menjadi tempat mereka berkumpul ini zaman keemasan Islam zaman kebaikan Islam subhanallah tatkala orang enggak peduli kepada ulama orang sibuk dengan subhanallah berkumpul pada pada artis, bintang-bintang film, ulama diabaikan, ulama nggak dipedulikan, dilecehkan, dihinakan. Itu zaman kehancuran Islam. Ketika ulama nggak dikenal, ketika kaum muslimin hidupnya hanyalah subhanallah setiap hari untuk mengikuti artis fulan menikah, artis fulan bercerai, artis fulan selingkuh, artis fulan hamil duluan baru nikah, artis fulan ya rebutan anak. Ini zaman kehancuran Islam. Subhanallah. Tapi kita melihat, tengok Anas dikerumuni para tabi'in. Lihat Abdullah bin Amr bin As dikerumuni oleh para tabi'in. Mereka berkumpul bersimpu pada ulama. Subhanallah. Maka fa'ataituhum berkata Abdurrahman bin Abdurrabbil Ka'bah, aku pun mendatangi mereka. Fajalastu ilaihi. Aku duduk langsung berhadapan dengan Abdullah bin Amr bin As. Faqal. Maka berkatalah Abdullah bin Amr bin As, majlis mereka bukan majlis ghibah, bukan majlis omong kosong, bukan majlis dunia. Ya, maka berkata Abdullah bin Amr bin As, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Fanazalna manzilan, kami pun singgah di suatu tempat. Faminna man yuslihu khiba'ah. Di antara kami ketika singgah tersebut ada yang sedang memperbaiki tenda-tendanya, kemah-kemahnya. Wa minna man yantadil, di antara kami ada yang sibuk dia memperbaiki panahnya atau berlatih panah. Ya, Wa minna man huwa fi jasharihi dan antara kami ada yang bawa ternaknya atau tunggangannya makan, minum, mencarikan rumputan. muna munadi Rasulillah. Tiba-tiba datanglah penyeru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salata jami'ah. Berkumpullah kita akan mengerjakan salat. Fajtama'na ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pun berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, selepas salat beliau pun bersabda sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Innahu lam yakun nabiyyun qabli. Tidaklah pernah ada nabi yang datang sebelumku illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu kecuali wajib bagi mereka menjelaskan kepada umat mereka masing-masing ala khairi ma ya'lamuhu lahum agar umat mereka mengetahui yang berbagai macam ragam bentuk kebaikan bagi mereka wa yundhiruhum syarra ma ya'lamuhu kecuali para nabi ini memberitakan kepada kaum mereka berbagai macam kejelekan-kejelekan yang harus mereka jauhi ini mengajarkan kepada kita setiap umat itu ada nabinya setiap nabi itu secara sempurna menyampaikan kepada umatnya perintah Allah menjelaskan kepada umatnya ini kebaikan-kebaikan kerjakan, ini kejelekan-kejelekan tinggalkan. Semua nabi. Subhanallah. Semua mereka tidak ada yang berkhianat menyimpan agama wallah tidak ada. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyataha ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Tetapi sungguh umat kalian ini itu siapa umat kalian? umat Islam kita ju'ila afiyatuha fi awwaliha sungguh keselamatan umat ini ada di pangkalnya subhanallah keselamatan umat ini daripada segala macam fitnah fitnah syubhat ada di pangkalnya di pangkal Islam pada masa siapa Rasulullah pada generasi sahabat ridwanullah alaihi pada zaman tabi'in keemasan Walaupun ada fitnah satu dua Tapi mereka subhanallah Berhasil menepis segala macam syubhat Ada orang-orang khawarij Mereka tepis syubhatnya Ada orang-orang ya Ahlu kalam, mu'tazilah Dan seterusnya mereka tepis syubhatnya Kata Rasulullah SAW Wa sayusibu akhiraha bala'un Akan ditimpa umat ini generasi-generasi akhirnya balaun berbagai macam ragam ujian balaun wa umurun tungkirunaha dan berbagai macam ragam perkara-perkara yang kalian mengingkarinya subhanallah ini menjelaskan yang selamat ya yang zaman penuh dengan keselamatan kebersihan daripada fitnah itu hanya ada di pangkal Adapun yang datang belakangan mereka wajib mereka harus wallahi ya hidup dalam suasana fitnah yang melanda. Kitalah dia orangnya ikhwati rahimakumullah. Dan orang-orang yang datang pada zaman-zaman berikutnya. Kata Rasulullah SAW, وَتَجِئُ فِتْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا akan datang pada masa tersebut fitnah fayuraqqiqu ba'daha ba'dan setiap fitnah yang datang dianggap besar oleh mereka tetapi ketika datang fitnah berikutnya ini menjadi kecil yuraqqiqu ba'daha ba'dan subhanallah kita melihat fitnah ya yang datang melanda kaum muslimin dianggap fitnah besar setelah datang fitnah berikutnya ternyata ini lebih kecil Datang lagi yang berikutnya yang ini pun lebih kecil begitulah seterusnya. Berarti semakin zaman dekat dengan kiamat, semakin apa fitnah? Kecil atau besar? Semakin besar. Subhanallah. Kita lihatlah fitnah syahwat. Sekarang orang telah berzina di pantai-pantai. Bahkan di sebagian tempat berzina di jalan-jalan, samping jalan. Nasallallahu salam alafiyah. Ya, sekarang telah ada orang berzina di samping jalan. Ini zaman fitnah fitnah syahwat. Subhanallah, orang berzina di pantai-pantai, ya, di tempat-tempat pariwisata dan seterusnya. La haula wala quwata illa billah. Jadi kata Nabi SAW fitnatun taji'u fitnah akan muncul fitnah fayuraqqiqu ba'daha ba'dan. Setiap fitnah yang datang menjadi kecil dibandingkan dengan fitnah yang sebelumnya. Sebagaimana orang-orang yang datang kepada Anas Kata anak siapa sabar? Fitnah yang kalian rasakan ini belum ada apa-apanya. Kenapa? Masih ada para sahabat. Hanyalah fitnah dalam bentuk kezaliman. Bukan dalam bentuk agama. Masih ada Abdullah Ibn Umar. Masih ada Anas bin Malik. Masih ada Kibarut Tabi'in. Fitnah kezaliman biasa. Tapi fitnah yang dahsyat adalah fitnah apa? Fitnah syubuhat. Subhanallah. Kata Anas sabar. Ini telah Rasulullah sabdakan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Rasulullah, "Wa taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati." Muncullah fitnah. Karena dahsyatnya fitnah ini, orang yang beriman takut dia binasa sehingga dia mengatakan, "Sepertinya ini yang akan membuat saya binasa." Subhanallah, hadhihi muhlikati ini yang menghancurkan agama saya. Dan ini mengajarkan kepada kita orang beriman takut sekali fitnah. Yang paling mereka takuti adalah fitnah dalam agama mereka. Subhanallah. Sehingga mereka mengatakan, "Wih, ini fitnah nih. Hancur saya ini. Hancur agama saya." Subhanallah. Ini orang beriman. Yang mereka anggap fitnah adalah fitnah agama. Thumma tangkashif ternyata berhasil dia hadapi fitnah ini. Fitnah pun lewat. Subhanallah. Wa taji'ul fitnah, datang lagi fitnah yang baru. Fayaqulul mu'min, hadhihi hadhihi. Datang fitnah yang baru. Berkata lagi orang dalam hatinya ada iman. Mungkin saja ini yang membuat saya binasa. Ini yang membuat agama saya hancur. Ini, ini. Subhanallah. Dan ini menunjukkan orang beriman senantiasa takut fitnah melanda mereka. Tiap kali datang fitnah, mereka khawatir ini yang membinasakan agama mereka. Fitnah apa ikhwan? Fitnah subuhat. Karena fitnah syahwat orang tahu. Subhanallah. Berkata Rasulullah, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar." Ini sebenarnya solusi selamat daripada fitnah. Ya, barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka karena fitnah ini menggiring orang ke neraka. Subhanallah. Barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka, wa yudkhalal jannah, dimasukkan ke dalam surga. Fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billah. Hendaklah dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hendaklah dia wafat dengan beriman dengan hari akhirat. Subhanallah. Ini adalah solusi selamat daripada fitnah. Iman, nanti kan kita jelaskan tambahan-tambahan keterangan. Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin selamat daripada fitnah, yang ujungnya adalah neraka, Ya hendaklah dia mati dalam karena beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Subhanallah. Dan segala macam fitnah, syubuhat, bahkan fitnah syahwat ini akan menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya akan membuat orang digiring ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, hendaklah dia mati dalam karena beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Apalagi Kata Nabi Wasallam ini solusi berikutnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal ya'ti ilan alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi." Dan hendaklah dia dalam bermuamalah kepada manusia, mendatangi manusia dengan cara terbaik yang disenangi manusia, sebagaimana dia senang andai kata manusia datang baik-baik kepadanya mengajarkan kepada kita ingin selamat dalam fitnah tatkala Anda telah menjaga hubungan dengan Allah tabaraka taala berupa hubungan iman hati kita beriman dengan Allah beriman dengan hari akhirat enggak cukup harus dalam bermuamalah memberikan setiap hak daripada manusia memberikan hak orang tua memberikan hak anak dan istri, memberikan hak kerabat dekat, memberikan hak tetangga. Berbuatlah kebajikan kepada mereka sebagaimana Anda ingin mereka berbuat kebajikan dengan Anda. Subhanallah. Datangilah mereka dengan apa yang mereka senangi sebagaimana Anda ingin mereka datang pada Anda dengan apa yang Anda senangi pula muamalat. Subhanallah. Karena sebagian orang masalah iman oke, okay, akidah oke, okay. Ya enggak? Tauhid, Masya Allah. Mungkin dia hafal kaidah-kaidah asma wa sifat. Muamalat rusak. Hutang enggak bayar. Subhanallah. Ini rusak. Ya? Arogan, sombong. Gagal senyum. Jumpa manusia, gagal senyum. Subhanallah. Buang muka. Subhanallah. Orang benci kepadanya. Dan sungguh aib andai kata ini adalah orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah. Ini ahlu sunnah. Semakin ngaji semakin sombong. Subhanallah. Musibah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal ya'ti ilan nas." Hendaklah dia mendatangi manusia Alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi dengan perkara-perkara yang disenangi manusia sebagaimana dia ingin agar manusia datang kepadanya dengan membawa berbagai macam perkara yang dia senangi pula muamalat maka sumber selamat daripada fitnah adalah memperbaiki muamalat banyak orang gara-gara muamalat nggak ngaji mau ngaji kenapa segan kenapa ada utang sama ustaz itu udah lama nggak anak bayar nggak ngaji Kenapa nggak ngaji? Banyak ikhwan sana itu yang ana utang dengan mereka. Nggak ngaji, ya supaya selamat daripada utang. Ah, nggak usah ngaji sana lah, ngaji tempat lain, nyebrang, pindah kajian, supaya apa? <laughs> Nggak diminta utang, musibah, muamalah rusak. Allah musta'an. Apalagi jika dai ya yang muamalahnya rusak. Ustaz, utang nggak bayar. Waduh, musibah. Ya, muamalahnya rusak, musibah. baguna. Ini membuat orang selamat daripada fitnah. Jaga hubungan muamalat kepada manusia. Kemudian ikhwati rahimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man imaman." Ini solusi lainnya Barang siapa yang telah membaiat seorang pemimpin, imam, maksudnya pemimpin, pemimpin tertinggi di suatu negeri namanya imam. Dalam Islam imam, adapun gelarnya boleh Amirul Mukminin, boleh sultan, boleh malik, raja, apapun juga namanya. Boleh presiden, ya boleh perdana menteri yang penting dia menjabat sebagai pemimpin suatu negeri yang di sana mayoritas kaum muslimin ya barang siapa yang telah membaiat seorang imam maksud baiat tidak harus semuanya bersalaman dengan dia mustahil dialah dinasti Abba, Bani Abbas berapa banyak jumlah kaum muslimin tersebar negeri-negeri kaum muslimin enggak mungkin semua rakyat salaman enggak pada masa Rasulullah setelah Rasulullah wafat pada masa Bakar mungkin aja dengan salaman sebagian sahabat ya maksudnya adalah tunduk patuh karena dia menjadi rakyat bagi pemimpin tersebut subhanallah kalau nggak senang keluar dari negeri tersebut ya yang nggak senang dengan pemimpin di negeri ini antum pindah ke warga negaraan subhanallah Ya, man baya'a imaman barang siapa yang telah mengikat ketaatan bayat kepada pemimpin. Subhanallah. Baik pemimpin tersebut naik dengan cara-cara yang syar'i. Wasiat ya pemimpin sebelumnya mewasiatkan ini yang menjadi pemimpin setelah saya supaya enggak muncul perselisihan, pertengkaran sebagaimana Umar menuliskan wasiat kepada siapa pemimpin eh, ya sebagaimana Abu Bakar menuliskan wasiat kepada kaum muslimin bahwasanya yang menjabat setelahnya adalah Umar. Ini pemimpin yang dipilih dengan jalan-jalan syar'i asalnya. Dengan cara apa? Wasiat atau dengan cara musyawarat Sebagaimana terpilihnya Abu Bakar, terpilihnya Uthman, terpilihnya Ali dengan jalan musyawarat antara ahlul halli wal aqdi. Segelintir daripada kaum muslimin yang senior menjadi perwakilan kaum muslimin-muslimin lainnya. Ini syar'i atau yang asalnya tidak syar'i. Seperti apa? Al-ghalabah karena pemimpin ini lemah, datang yang lebih kuat. Dia jatuhkan, dia gulingkan, naik sebagai pemimpin. Maka tatkala jatuh pemimpin yang lama, pemimpin yang baru ini adalah imam bagi seluruh rakyat yang mereka tidak boleh memberontak kepadanya. Adapun tatkala dia memberontak, itu dosa dia tanggung sendiri. Andai kata dia berhasil menggulingkan, berarti memang dia lebih layak menjadi imam, pemimpin dalam Islam. Pemimpin itu adalah siapa yang kuat. Ya, Berarti dia yang lebih berhak menjadi pemimpin. Bukan siapa yang paling saleh. Wallahi tidak. Karena berkaitan dengan kepentingan orang banyak negeri. yang kata pemimpin lemah, walaupun dia tahajud tiap malam. Subhanallah. Walaupun rajin puasa Senin Kamis sunnah, kelemahannya berdampak jelek kepada seluruh negeri tersebut. Berani-berani orang-orang luar merendahkan, melecehkan negeri tersebut. Pemimpin, tapi pemimpin yang kuat seluruh subhanallah. Ya, negara-negara di luar negeri tersebut segan. Gak berani macam-macam. Makanya karak dua karakter andai kata berkumpul, mana yang kita harus pilih? Jika memang kita boleh memilih pemimpin yang kuat tapi masalah ya nggak taat beragama pemimpin yang dia itu lemah tapi taat beragama yang mana kita pilih kalau nggak ada pilihan yang kuat taat beragama nggak ada yang mana kita pilih bagaimana ulama menentukan yang dipilih pemimpin yang kuat sekalipun tidak baik agamanya sekalipun dia fasik karena kekuatannya untuk orang banyak kefasikannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala Pemimpin yang saleh, kesolehannya dia dengan Allah, kelemahannya habis orang banyak. Subhanallah. Jadi ini imam. Bagaimanapun cara pengangkatannya, revolusi dengan demonstrasi turun kawan tuh, naik yang lain. Ketika memang diakui, subhanallah, secara de facto kata orang-orang kufar, de jure, udah, ini pemimpin kita. Jangan katakan, enggak ini enggak syar'i ini, enggak saya ini bukan pemimpin saya nih, bahaya. Subhanallah. Ya. dalam misal pemimpin yang syar'i al-a'immatu min Quraisy, pemimpin yang dari bangsa Quraisy. Itu yang ideal. Ketika enggak ada, apakah berhenti hukum? Enggak. Tetap jalan. Subhanallah. Ikhwati rahimakumullah, inilah imam yang kita maksudkan bagaimanapun cara dia naik. Ya, karena banyak orang salah persepsi tentang makna imam. Ini kan hadis tentang imam yang syar'i, Ustaz. Ini enggak syar'i, bukan imam kita ini. Boleh memberontak, bahaya. Subhanallah. Kembali kepada hadis ini, man baya'a imaman yang telah terikat di lehernya di pundaknya ketaatan kepada imam wajib sebagai rakyat. Kemudian fa'atahu safaqata yadihi wa thamrata qalbihi dia dengan sepenuh hatinya tulus memberikan baktinya ketundukannya kepada imam tersebut subhanallah ya mengulurkan tangannya kepada imam tersebut apa konsekuensinya setelah bayat taat berjanji berkata Rasulullah SAW ya fal yuti'hu in maka hendaklah dia patuhi imam tersebut semampunya patuhi kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah solusi menghindari fitnah yang terjadi apa kata beliau fa in jaa al akharu fa in jaa akharu yunazi'u fadribu unuqal akhar andai kata datang yang lain ingin pula menjadi pemimpin menjadi tandingan bagi pemimpin ini fadribu unuqal akhar atau unuqal akhir penggal kepala yang datang belakangan perangi yang datang belakangan ikut dengan pemimpin yang pertama memerangi yang datang belakangan jadi ikhwan sebab fitnah adalah pemberontakan Bagaimana? terjadi pada masa Uthman pada masa Ali dan begitulah seterusnya maka benteng aman daripada fitnah adalah amannya stabilitas suatu negeri. Maka semua sarana agar tercipta keamanan wajib dipelihara kaum muslimin. Subhanallah, mimbar-mimbar bebas mencela para penguasa. Ini bukan solusi. Ini hanyalah fitnah. Menjelek-jelekkan para penguasa. Apalagi sekarang di jejaring sosial. Tiap hari, wallahi, kadang kita baru kita buka Facebook. Aduh, fulan, fulan, alan. Ini fitnah. Ini duatul fitnah. Dai-dai yang menyuruh manusia kepada fitnah. Nasallallahu alaihi afiyah. Rakyat sepele dengan pemimpinnya, merendahkan pemimpinnya, melecehkan pemimpinnya, habis. Subhanallah. Jadi ikhwati rahimakumullah, Solusi fitnah adalah jika muncul yang lain ingin subhanallah merebut perangi mereka. Kita lanjutkan hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fadribu unuqal akhar. Maka perangilah. Tentulah bukan sembarangan dalam memerangi mereka, harus ada perintah pemimpin kaum muslimin, bukan sesuka hati kita. Oh ini mau mengambil kekuasaan, kita perangi. Bukan orang sipil ini. Perintah ini kepada pemimpin kaum muslimin, kepada pemerintah, jangan salah paham. Oh itu memberontak, kita harus berkumpul masyarakat perangi, bukan itu maknanya. Ini perintah kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, subhanallah. Naam, ikhwati rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis ini. Sedikit. Fadanautu minhu berkata Abdurrahman bin Abdurrab bin Ka'bah, aku semakin mendekat kepadanya, kepada Abdullah bin Amr bin As. Fakultu lahu aku bertanya kepadanya ansyudakal ansyudukallah anta sami'tahu sami'ta hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Aku bersumpah demi Allah. Benarkah engkau mendengar ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Benar kau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung? Fa ahwa ila udhunaihi wa qalbihi bi yadayhi. Dia dekatkan dua tangannya kedua telinganya dan ke hatinya. Seperti ini. Ya, Qala wa qala dan dia berkata, sami' sami'athu udhunaya. Dua telingaku ini benar-benar mendengarnya. Wa wa'ahu qalbi. Hati saya benar-benar sadar mendengarnya, bukan sedang lalai. Kadang-kadang telinga terbuka mendengar tapi hati lalai. Ketika ngaji ini pun kadang-kadang setan datang ikhwati rahimakumullah. Telinganya dengar tapi tanya pulang ngaji Tadi Ustaz cerita judulnya apa? Aduh, apa judulnya ya? Dia hanya pakai apa? Telinga saja. Hatinya sedang sibuk di mana? Allah alam kita nggak tahu. Mungkin sedang di Monas hatinya, sedang di Ancol hatinya. Ya? Maka berkata Abdullah bin Amr bin As, "Sami'athu udhunaya." Kedua telingaku mendengarnya, wa wa'ahu qalbi. Hati saya ini benar-benar sadar, tidak lalai. Subhanallah. Fakultu lahu. Maka aku bertanya kepadanya. Subhanallah. Hadza ibnu ammika Muawiyah ya'muruna an na'kula amwalana bainana bil batil. Subhanallah. Dia mulai datang kepada sahabat. Wahai Abdullah, ini anak pamanmu Muawiyah. Dia suruh kita antara kita memakan harta dengan jalan yang batil. Subhanallah. Wa naqtulu anfusana. Dia membuat kita membunuh diri kita. Maksudnya apa? Ini Muawiyah menjadi pemimpin, subhanallah. Lantaran dia menjadi pemimpin, akhirnya muncullah antara kami peperangan. Ya, sebagian mengalahkan yang lain, sebagian mengambil harta yang lain. Subhanallah. Wallahu yaqulu sementara Allah mengatakan Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta sama kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan antaradin minkum, kecuali perdagangan yang sama-sama rela antara kalian. Wala taqtulu anfusakum dan dia mengatakan jangan bunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima. Allah begitu rahmatnya kepada kalian. Abdurrahman bin Abdurrahman Ka'bah ini punya syubhat Subhanallah. Pemimpin ini zalim. Dia membuat kita berperang sama kita. Dia membuat kita saling mengambil harta satu sama lainnya. Bagaimana sikap kita? Subhanallah. Syukur dia datang kepada ulama. Subhanallah. Ikhwani. Orang-orang khawarij tidak akan pernah rela siapapun menjadi pemimpin selama-lamanya. Bayangkan apa salah Uthman sehingga mereka tumpahkan darahnya? Mereka cerca celah Uthman itu mengambil harta kaum muslimin dengan tidak hak, membagi-bagikan kepada keluarganya. Semuanya tidak benar dibantah oleh Uthman. Sebelum saya jadi khalifah saya sudah orang kaya raya. Kalian ingat, dua kali saya beli surga dan Rasulullah menjanjikan dengan surga. Siapa yang membeli sumur rumah bagian surga saya beli. Kalian saksikan para sahabat, iya kata mereka. Jadi kalau saya mengambil harta kamu sebelum saya menjabat, saya sudah kaya raya. Dan banyak subat mereka. Kau dudukkan si Fulan sebagai penguasa. Kau dudukkan. Kata Uthman, sebelum saya itu Umar yang mendudukkan dia. Subhanallah. Dan seterusnya. Maka dijawab oleh Abdullah bin Amr bin As. Dan inilah kerja para ulama. Mereka lah peredam fitnah. Maka jika ada orang yang enggak berilmu dia membuat fitnah, ini bukan ulama. Ya. Ini ubaru ini, bukan ulama ini. Ubaru <laughs> kebalikannya. Ulama usu, kalaupun ulama. Ini ulama yang menyuruh manusia kepada pintu-pintu neraka jahanam, membuat manusia berpecah belah. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Fasa kata Sa'atan. Dia diam sesaat. Wallahu alam. Mungkin dia ya diam berpikir apa aku jawab dengan orang ini supaya meredam fitnah. Makalah dia nggak banyak komentar. Muawiyah pemimpinmu. Jadi bagaimana? Atik fi ta'atillah udah. Kau patuhilah dia dalam segala macam perkara-perkara ketaatan kepada Allah. Wa'sihi fi ma'asyatillah. Andai kata dia perintahkan engkau berbuat kemaksiatan, maksiatlah kepadanya jangan ikuti dia ya roh muslim subhanallah kata Abdullah bin Amr bin As sudah pemerintahmu itu kalau suruh berbuat kebaikan kau ikuti dia andai kata dia suruh engkau berbuat kejelekan jangan kau ikuti dia itu aja subhanallah Allah Akbar ikhwani rahimakumullah ini hadis-hadis mengenai masalah fitnah sekarang kita akan jelaskan insyaallah taala poin per poin bagaimana kita selamat daripada fitnah. Pertama, sebagian telah saya sebutkan di atas, nanti kita ulangi lagi. Agar anda selamat fitnah, perbanyaklah menimba ilmu. Subhanallah. Ilmu yang bagaimana? Tentu ilmu itu adalah maqala Allah wa maqala Rasul wa qala sahabah. Ilmu itu adalah apa yang Allah katakan, apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dikatakan oleh para sahabat. Subhanallah. Dari mana kita dapat kesimpulan ilmu itulah yang akan menyelamatkan seorang daripada fitnah? Banyak. Ya, banyak hadisnya. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahala Allah lahu bi tariqan al jannah. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang berjalan menempuh ilmu, Allah akan mudahkan bagi jalan ke surga. Subhanallah. Dan yang menghalangi orang daripada surga adalah syahwat subuhat. Dengan ilmu dia paham ini syahwat, paham ini subuhat dan dia tahu bagaimana menyikapinya. Subhanallah. Tapi ada yang saya ingin sampaikan tentang kisah seorang pemuda yang datang di akhir zaman. Dialah sebaik-baik pemuda. Yang dia selamat daripada fitnah dajjal dengan apa? Dengan ilmu. Subhanallah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yakni Abu Umamah Al-Bahili. Ya. Tatkala Rasulullah membicarakan di hadapan para sahabat tentang fitnah Dajjal. Mengingatkan para sahabat tentang fitnah Dajjal agar sahabat bersiap-siap, agar sahabat berhati-hati dengan fitnah ini. Tidak ada pernah fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal semenjak bumi ini ada. Berkata Rasulullah, "Innahu lam takun fitnatun fil ardi منذ dhara Allahu dzurriyyata Adam." A'zama min fitnatid Dajjal. Tidak pernah ada fitnah semenjak tidak ada pernah fitnah di bumi ini Semenjak Allah Subhanahu wa taala sebarkan keturunan Adam yang lebih dahsyat daripada fitnah dajjal. Wa inna Allah lam yab'ath nabiyyan illa hadzara ummatahu dajjal. Tidak pernah ada nabi Allah utus kecuali pasti para nabi tersebut telah mengingatkan umatnya tentang akan munculnya fitnah dajjal. Wa ana akhirul anbiya dan aku ini nabi terakhir. Subhanallah, ini bantahan kepala setiap orang yang mengaku ada nabi setelah Rasulullah. Mereka kelompok yang sesat menyesatkan. Kata Nabi, "Wa ana akhirul anbiya." Sayalah nabi terakhir. Wa antum akhirul umam. Kalianlah umat terakhir. Yang terakhir adalah umat Islam. Enggak ada lagi umat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa kharijun fikum la muhalata pasti dia itu keluar pada masa kalian tidak ada keraguan padanya dajjal itu keluar pada masa kita pada masa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in yakhruj wa ana baina dhahranaikum fa ana hajijun likulli muslimin Seandainya dia keluar, aku ada masih hidup di antara kalian, saya yang cukup menghadapi fitnah dajjal tanpa kalian. Subhanallah. Wa in yakhruj min ba'di fa kullu mri'in hajiju hajiju nafsihi. Andai kata ternyata dia keluar setelah saya wafat, setiap orang bertanggung jawab dengan dirinya masing-masing. Subhanallah. Wallahu khalifati ala kulli muslim dan Allah lah kuharap menjadi penggantiku menjaga setelah aku wafat setiap muslim wa innahu yakhruju min khallatin baina syam wal iraq sungguh dia akan muncul dari suatu negeri dari suatu kota yang terdapat antara Syam dan Irak apa itu Syam apa itu negeri Syam ikhwan mana negeri Syam Jordania Palestina apalagi Suria, Lebanon, ini negeri Syam semuanya. Akan keluar dari antara negeri Syam dan negeri Irak. Apa itu Irak? Yang sekarang ada Irak. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu yakhruju min khallatin baina Syam wal Irak." Dia akan keluar di suatu negeri antara Syam dan Irak. Fayab faya fayabath yaminan fayaiz yakni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau fayaizu yaminan wa shimalan dia akan berjalan ke mana-mana ke seluruh penjuru dunia ke kanan dan ke kiri menyebar fitnah ya ibadallahi fasbutu Kata Nabi, wahai hamba-hamba Allah, tegarlah kalian, jangan termakan fitnahnya. Fa inni sa'asifuhu lakum sifatan lam yasifha iyyahu nabiyyun qabli. Saya akan memberikan kepada kalian sifat-sifatnya yang tidak pernah nabi-nabi sebelum saya menceritakannya. Dan ini menunjukkan kekhususan Rasulullah. Dia yang merinci sifat Dajjal karena Dajjal itu keluar pada masa beliau, pada masa umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Thumma kata beliau, "Innahu yabda'u fayaqulu ana nabiyyun wala nabiyya ba'di." Pertama kali muncul dia mengaku sebagai nabi, padahal tidak ada nabi setelahku. Maka setiap yang mengaku nabi setelah Rasulullah, dia layak disebut sebagai dajjal. Dan Nabi menyebutkan akan muncul 30 dajjal. Semua mengaku Nabi. Maksudnya bukan hanya terbatas 30. Ini yang punya pengaruh besar. Sampai mungkin jaringan internasional ada umatnya pengikutnya. Kalau andai kata kampung kecil, ya negeri kecil, di mana kayak tempatnya apakah di Lampung, aku Nabi, kecil. Ini skala dunia. Ya, sebagaimana setelah Rasulullah ada namanya Tulaiha al-Asadi yang akhirnya masuk Islam kembali. Ada namanya Musailam al-Kadzab, ada Aswad al-Anasi, ada namanya Sajah. Ya, sampai hari kiamat 30 nabi-nabi palsu yang mereka miliki umat yang banyak. Subhanallah. Kemudian ikhwati fayaqulu ana nabiyyun wala nabiyya ba'di thumma yuthanni fayaqulu ana rabbukum. Kemudian dia naik pada jenjang kedua. Dia enggak ngaku sebagai nabi lagi, telah berubah. Fayaqulu ana rabbukum, saya Tuhan kalian. Maka kita hati-hati ini. Yang ngaku-ngaku nabi pertamanya lama-lama ngaku sebagai apa? Tuhan, enggak puas dia jadi nabi. Enggak enak masih manusia. Saya jadi Tuhan. Iya dan billah. Ya? Fayaqulu an rabbukum. Maka dia mengatakan saya Tuhan kalian. Siapa dia? Dajjal. Dan Allah mengajarkan kepada kita, Rasulullah menyampaikan kepada kita, wala tarawna rabbakum hatta tamutu. Padahal kalian tidak pernah melihat Tuhan kalian sampai kalian wafat. Muncul kelompok-kelompok sesat ikhwan. Bahkan dahulu teringat saya, ya, di Batam sana ada kelompok yang memiliki i'tikad jamaahnya bisa melihat Tuhan, bayar mahar. Padahal mahar kita untuk apa? Untuk nikah, dia untuk melihat Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu sirkus, masuk bayar uang. Subhanallah. Tapi sekarang redap, udah udah reda, udah hilang kayaknya nggak tahu lagi kita. Subhanallah. Ya, kata Rasulullah SAW, "Wala tarawna rabbakum hatta tamutu." Padahal kalian tidak akan pernah mampu melihat Tuhan kalian di dunia ini sampai kalian meninggal mustahil karena Musa alaihissalam begitu kuatnya Musa tidak mampu melihat Allah subhanahu wa taala dengan mata kepalanya wa innahu a'war kata Nabi sungguh laki-laki ini a'war memiliki dua mata tapi yang satu picak tidak berfungsi wa inna rabbakum laysa bi'awar Tuhan kalian bukan picak dan ahlu sunnah menyebutkan dari sini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Ya Bukan sebagai mendajjal Pijak berarti Allah sempurna matanya Memiliki dua mata yang sempurna Dan ini madhamnya ahlu sunnah Dajjal pijak bukan Tuhan Subhanallah ini i'tiqad ahlu sunnah jamaah. Allah SWT memiliki dua mata, memiliki dua tangan yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak sama dengan makhluk tentunya. Laisa kamitsli syai'un. Kata Rasulullah, Tuhan kalian bukan picak matanya. Subhanallah. Tentunya kita dalam masalah asma sifat mengimani sifat-sifat Allah sebagaimana yang datang tanpa kita berupaya untuk memalingkannya kepada makna-makna lain atau menafikannya atau menyerupakannya dengan sifat makhluk. Berkata Rasulullah SAW, wa innahu maktubun baina ainaihi kafir. Sungguh tertulis di antara kedua matanya tulisan kafir. Ya, yaqra'uhu kullu mu'min katibin aw ghairi katib setiap orang beriman bisa membacanya baik dia itu orang yang bisa membaca bahasa Arab ataupun yang buta Arab buta aksara Arab subhanallah dan ini menunjukkan orang mukmin itu dapat membedakan antara dajjal dengan Tuhan mereka. Wa inna min fitnatihi anna ma'ahu jannah wa nar. Di antara fitnahnya dia bawa kebun-kebun dan dia bawa api. Faman ubtuliya binarihi falyastaghith billah wal yaqra fawatih al-kahfi. Barang siapa yang dipaksanya masuk ke dalam api miliknya, hendaklah orang tersebut beristighatha memohon kepada Allah bantuan dan dalil membaca pangkal surat Al-Kahfi. Ini menunjukkan keutamaan surat Al-Kahfi. Fatakuna alaihi bardan wa salaman akan menjadi dinginlah api tersebut enggak bisa membakarnya. Kama kanat an-naru ala Ibrahim. Masuk ke dalam api ini dia akan aman, selamat, tentram sebagaimana Ibrahim masuk ke dalam api. Subhanallah. Bahaya. Dia punya api dia punya kebun-kebun, dia punya surga, dia punya neraka. Subhanallah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, Wa inna min fitnati anna ma'ahu jannah wa naran, fanaruhu jannah wa jannatuhu nar. Dia membawa surga dan neraka, membawa taman-taman yang rindang dan membawa api yang bergejolak membakar. Padahal terbalik yang dipaksanya masuk ke dalam neraka aman damai yang terburu-buru masuk ke dalam surganya masuk neraka subhanallah itu api yang terlihat kebun itu subhanallah api membakar yang terlihat api itu adalah subhanallah itu adalah merupakan taman-taman dia balik makanya disebut dajjal secara bahasa mana dajjal penipu dia tipu manusia subhanallah yang dia katakan inilah surga yang patuh kepada saya. Masuk mereka berbondong-bondong ke dalamnya. Masuk ke dalam api membakar. Begitulah sebaliknya. Subhanallah. Kemudian wa inna min fitnati an yaqula li Arabiyyin. Di antara fitnahnya dia akan panggil seorang Arab Badui. Arabiyyin, orang Arab yang enggak pernah kenal ilmu agama, bersentuhan dengan orang banyak, tinggal di pedalaman. Ini ciri-ciri orang Arabi. Dan dia berkata, "Wa inna min fatni an yaqula al-arabiyyin ara'aita in ba'athtu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbak anni rabbuka?" Andai kata aku, katanya kepada orang Arabi ini, orang Arab Badui, menghidupkan kembali ayah ibumu, maukah engkau bersaksi saya adalah merupakan Tuhanmu? Subhanallah. Fayaqulu na'am. Orang Arabi ini karena jahilnya, karena bodohnya, maka mengatakan, ya kalau kau mampu menghidupkan kedua orang tuaku sekarang, aku beriman engkau Tuhanku. Subhanallah. Karena bodohnya dia. Tuhan itu nggak bisa dilihat di dunia. Apalagi Tuhan matanya picak. Bodoh. Tuhan masuk ke bumi ini. Subhanallah. Berjalan atas muka bumi. Ini karena bodohnya mereka. Padahal Allah maha besar. Subhanallah. Kemudian ikhwati rahimakumullah, fayatamatsalu lahu syaitanani. Maka seketika datanglah dua syaitan yang berubah bentuk menjadi bentuk ayah dan ibu bagi orang Arab ini. Ini mengajarkan kepada kita syaitan itu linknya dengan siapa? Dajjal. Dajjal itu punya link dengan syaitan. Kata Dajjal, bantu saya dulu. Kita tipu orang ini. Datanglah lo ada setan. Kedua-duanya merubah bentuk. Yang satu menjadi ayahnya, yang satu menjadi ibunya. Subhanallah. Fi surati abihi wa ummihi berubahlah bentuk syaitan menjadi bentuk ayah dan ibunya. Dan ini mengatakan kepada kita syaitan itu bisa merubah bentuk menjadi bentuk manusia. Subhanallah. Kemudian Fayakulani kedua-duanya pun sepakat mengatakan, "Ya bunaya, wahai anak, bahaya subhanallah. Ittabi'hu fa innahu rabbuka." Wahai anak, ikuti dia, sungguh dia adalah merupakan Tuhanmu. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah maka dia pun laki-laki ini pun beriman dengan Dajjal nasallallahu alaihi wa inna min fitnatihi an yusallita an ala nafsin wahidatin fayaqtuluha wa yanshuruha di antara fitnahnya dia akan subhanallah panggil seorang laki-laki seorang pemuda inilah pemuda terbaik subhanallah pemuda yang paling terbaik pada masa itu wa inna min fitnatihi an yusallita ala nafsin wahidah fayaqtuluha wa yansuruha bil minsyar anak muda ini dalam banyak riwayat ya yakni sahih ya dia berkata kepada orang banyak bagaimana jika pemuda ini kubunuh ya kemudian aku belah ku gergaji dia kemudian ku hidupkan kembali apakah akan beriman kepadaku aku Tuhan kalian semua mereka mengatakan kami beriman. Kata pemuda ini, jangan pernah beriman. Ini dajjal. Ini yang diberitakan Rasulullah SAW. Dia mengajak orang beriman. Pemuda ini mendakwahi manusia. Ini dajjal loh. Ini dajjal bukan Tuhan kita. Subhanallah. Ya. Yang dua. Hatta yulqa ini Terbelah dua, dicampakkan dua-dua. Satu potong sana, satu potong sini. Subhanallah. Bahkan sebagai riwayat mengatakan dia jalan di tengah-tengah potongan ini. Menunjukkan benar-benar telah terpotong dua. Kemudian thumma yaqulu unzuru ila abdi hadza fa inni ab'athuhu Dia lihat katakan kepada orang banyak, lihat sekarang saya akan hidupkan hambaku ini sekarang. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Thumma yaz'umu anna law rabban ghairi. Dan ingat nanti setelah kuhidupkan dia, pasti dia mengklaim ada Tuhan selain saya. Kata siapa? Dajjal. Kan Dajjal tahu skenario-nya, tahu Dajjal. Dan anak muda ini pun tahu skenario Dajjal, sama-sama tahu. Kata Dajjal, andai kata dia bangkit kelak, dia pasti mengatakan saya bukan Tuhan kalian. Subhanallah. Fayab'athuhu Allah. Allah itu apa kata pemuda ini? Fayaqulu Rabbi Allah. Tuhanku adalah Allah wa anta wallahi ma kuntu ba'du ashadda basiratan bika minnil yauma. Sungguh sekarang saya semakin jelas semakin tahu engkau lah dajjal. Ini masukan Rasulullah. Kemudian dajjal ingin kembali membunuhnya. Kata pemuda itu, engkau tidak akan mampu membunuh saya lagi. Dan sungguh benar. Ketika dia coba untuk membunuh kembali, selamat. Pertanyaan ikhwan, Bagaimana pemuda selamat daripada fitnah dajjal? Dengan apa? Dengan ilmu. Kata dia, engkaulah dajjal yang disabdakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mengajarkan kepada kita ikhwati rahimakumullah, sungguh ilmu itulah yang menyelamatkan kita. Maka perbanyaklah belajar menimba ilmu, mendatangi kajian-kajian, mendengarkan kajian-kajian, membaca buku para ulama, subhanallah. Adapun yang kedua, di antara jalan selamat daripada fitnah adalah adalah dengan memperbanyak doa. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula ya muqallibal qulub." Sungguh Nabi banyak sekali berdoa dalam doanya, "Wahai Zat, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinika." Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu ini. Subhanallah. Ini menunjukkan Nabi saja yang dijamin Allah senantiasa berdoa khawatir jangan sampai hatinya berbolak-balik. Berkata Anas ya Rasulullah, aman nabika kami telah beriman kepadamu wa bima ji'ta bihi kami beriman dengan apa yang kau bawa fahal takhafu alaina apakah engkau masih takut kepada kami kami akan tersesat hati kami akan berubah menjadi kafir kata nabi na'am sungguh aku takut kepada kalian Allahu akbar kalaulah nabi takut kepada para sahabat bagaimana dengan kita subhanallah Innal quluba baina isbaain min asabi'illah. Sungguh hati-hati itu di antara jari-jari Allah, di antara dua jari pada jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kayfa yasha. Rawahu Tirmizi. Dia akan bolak-balikkan sebagaimana dia kehendaki. Subhanallah. Jadi ikhwati rahimakumullah, hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmizi dan Imam Ahmad Nabi pernah mengatakan, ya, Allahumma wahai Allah, ini as'aluka. Aku bermohon kepadamu fi'lal khairat agar aku mampu melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan wa tarkal munkarat meninggalkan berbagai macam ragam kemungkaran wa hubbal masakin agar aku dapat mencintai orang-orang miskin Wa idza arta bi ibadika fitnah. Andai kata engkau ingin menurunkan fitnah kepada hamba-hambamu, faqbidni ilaika. Maka hendaklah engkau cabut nyawaku ghaira maftun dalam keadaan tidak terfitnah. Subhanallah. Ini doa. Sebelum fitnah datang, semoga Allah mencabut nyawa kita sebelum fitnah datang. Subhanallah. Dan betapa ampunnya ikhwati doa Hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita daripada fitnah ini. Yang ketiga, modal awal benteng menyelamatkan seseorang daripada fitnah adalah iman. Ini yang paling awal. Di mana kita mengetahui orang-orang mukmin di akhir zaman mengetahui inilah dajjal dengan iman mereka kata Nabi, ya, maktubun baina ainaihi kafara. Yak yani yaqra'uhu kullu mu'min ummiyin. Setiap orang beriman walaupun buta huruf bisa membacanya. Kafara, kafir. Walaupun dia buta huruf, dan ini menunjukkan iman itulah yang dapat menyelamatkan seseorang daripada apa? Daripada fitnah. Sebagaimana tadi hadis yang kita bacakan di pangkal, hendaklah engkau mati berjumpa Allah Subhanahu wa taala engkau dalam keadaan apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini iman adalah benteng utama dalam menghadapi berbagai macam ragam fitnah. Berarti orang-orang yang tidak beriman begitu rentannya terjebak ke dalam fitnah. Subhanallah. Yang keberapa ikhwan? Berikutnya. Yang keempat. Yang dapat menyelamatkan seseorang daripada fitnah adalah subhanallah, mengikuti jejak para nabi dan rasul. Melaksanakan misi dakwah para nabi dan rasul. Ya, intinya adalah mutabaah. Mengikuti sunnah. Subhanallah. Karena setiap nabi telah Allah ajarkan kepada yakni telah Allah bebankan di atas pundaknya menyampaikan pengajaran-pengajaran kepada umatnya. Subhanallah. Ya. Berkata Rasulullah, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli." Tidak pernah ada nabi sebelumku illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Kecuali setiap nabi ini Subhanallah. Telah menyampaikan kepada umatnya, menunjukkan kepada umatnya perkara-perkara kebaikan yang dia ketahui. Dan menyampaikan kepada umatnya, وَيُنْذِرُهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ Berbagai macam kejelekan-kejelekan yang dia ketahui agar jangan dikerjakan umatnya. Maka untuk mengetahui kebaikan, mengetahui kejelekan, apa jalannya? Mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Setiap umat mengikuti ajaran nabinya. Berarti sunnah. Selamat daripada fitnah dengan sunnah. Dengan mengikuti sunnah Nabi kita tahu ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini sunnah, ini tauhid, ini syirik, ini subuhat dan seterusnya. Subhanallah. Dengan mengikuti misi para nabi inilah kita selamat. Apa sih misi para nabi? Allah mengatakan tentang misi Rasulullah Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Inilah misi para nabi, inilah misi Rasulullah. Doa Nabi Ibrahim ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Rabbana wahai Tuhan kami, ib'ath fihim utuslah di tengah-tengah mereka rasulan minhum seorang rasul daripada mereka yatlu alaihim ayatika yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu wa yuallimuhumul kitab wal hikmah yang mengajarkan kepada mereka alkitab itu Quran dan hikmah itu sunnah wa yuzakkihim dengan itulah dia mensucikan mereka innaka antal azizul hakim sungguh engkaulah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya aku ini adalah doa bapakku Ibrahim sebelum Nabi lahir Ibrahim telah berdoa kepada Allah agar diutus di tengah-tengah mereka nabi dan dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka misi para nabi adalah mengajarkan umat alkitab wal hikmah dengan inilah mereka mensucikan umat manusia. Subhanallah. Berarti kesucian diri akan dapat ditempuh dengan benar ketika mengikuti ajaran para nabi Nabi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka misi kenabian inilah yang harus kita ikuti supaya terhindar daripada fitnah. Berikutnya ikhwati yang kelima menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar ketika sendi-sendi amar ma'ruf dan nahi mungkar ini terburai. Enggak ada orang yang mengatakan hak yang hak. Ketika orang enggak peduli lagi mengatakan ini batil. Semua orang masing-masing mengatakan lu lu gua gua, engkau engkau saya saya. Ketika itulah fitnah akan merebak merajalela. Ketika tidak lagi tegak amar dan amar ma'ruf, tidak tegak nahi mungkar. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, Ayat yang ke-25, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassatan." Takutlah bencana, fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim. Haula wala quwwata illa billah. Lihatlah fitnah pada masa terbunuhnya Uthman, peperangan antara kaum muslimin banyak yang terkena fitnah. Padahal mereka bukanlah orang-orang yang zalim. Subhanallah. Fitnah ini ketika merebak akan melanda seluruh manusia, baik dia orang alim, baik dia orang jahil, laki-laki, wanita, anak-anak, orang dewasa, semuanya kena fitnah. Subhanallah. Dalam Sahih Bukhari, ya, Ummu Habibah bintu Abi Sufyan menyebutkan dari Zainab bintu Jahash radhiyallahu anhunna bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk dakhala alaiha fazian Rasulullah masuk ke rumah Zainab dalam keadaan ketakutan yaqulu la ilaha illallah dengan mengucapkan ungkapan la ilaha illallah wailun lil arab sungguh celaka bangsa Arab min syarrin qad iqtarab begitu dekatnya fitnah mendatangi mereka subhanallah iqtarab fitnah yang dekat kepada mereka futihal yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithla hadhihi wa halaqa bi isba'ihi al-ibham wallati taliha sungguh saat ini telah terbuka benteng Ya'juj Ma'juj sebesar ini dia pertautkan antara jari ibunya dan jari telunjuknya sebesar ini terbuka benteng apa Ya'jud dan Ma'jud. Subhanallah. Kata Nabi bahaya. Bangsa Arab telah dekat kepada mereka fitnah. Dan sekarang ini telah terbuka pula benteng Ya'jud dan Ma'jud. Siapa Ya'jud dan Ma'jud? Dua umat besar yang beranak pinak dengan cepatnya yang akan keluar sebelum kiamat tiba, yang akan mengalahkan seluruh bangsa-bangsa dunia yang ketika turun ketika itu Isa berkata kepada kaum muslimin ya menyingkirlah ke gunung Tursina sungguh kita tidak bisa melawan jumlah mereka yang banyak subhanallah keluar mereka bagaikan air bah mereka melewati danau Tabariyah sekali lewat langsung mereka minum airnya habis kering lewat yang kedua telah melihat air telah kering karena banyaknya jumlah mereka subhanallah Berkata Rasulullah pada hari kiamat Allah berkata kepada Adam ya Adamu akhrij ba'than nar wahai Adam keluarkan daripada anak cucumu yang akan digiring ke neraka utusan-utusan anak cucumu yang digiring ke neraka bagaimana ya Allah kata kata Allah Subhanahu wa taala min kulli alfin dari setiap seribu anak cucumu 999 masuk ke neraka satu yang ke surga Subhanallah. Merinding bulu roma para sahabat mendengar. Ya Rasulullah, dari seribu hanya satu yang ke surga. 900 masuk neraka. Kata Nabi, ya. Subhanallah. Ya Rasulullah, bagaimana keselamatan? Kata Nabi, tidak perlu khawatir. Dari ribu, dari 900 orang ini kebanyakan mereka adalah Ya'jud dan Ma'jud, keturunan daripada Ya'jud dan Ma'jud. Subhanallah. Satu banding berapa? Seribu. Subhanallah. Kebanyakan mereka dari mana? Ya'jud dan Ma'jud. Subhanallah. Wahallaq bi isba'ihi al-ibham walati taliha. Dia pertautkan dua jarinya, jari ibu dan jari telunjuknya. Qalat Zainab, berkata Zainab, bintu Jahshin, Putrinya Jahsy. Fakultu ya Rasulullah Anuh laku wa fina salihun Apakah kami semua akan binasa Padahal masih ada orang-orang saleh Kala na'am Berkata Rasulullah Pasti ya Kapan? Iza kathural khabath jika terlampau banyak sekali kotoran-kotoran kemaksiatan, fitnah syahwat, fitnah syubhat, semua orang diam bungkam, merajalela, ketika itulah binasa seluruhnya. Rohul Bukhari. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Ikhwani rahimakumullah. Berkata Rasulullah, "La taqumu saatu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah." Muslim, wa Ahmad. Tidak akan terjadi kiamat sampai kelak enggak ada lagi orang yang mengatakan Allah Allah. Maksudnya apa? tidak ada lagi manusia mengingatkan manusia lain yang mengatakan ittaqullah ittaqullah tidak ada lagi Allah Allah di sini maf, dengan nasab maknanya adalah maf'ul bihi secara bahasa Allah Allah maf'ul bihi ini sebagai objek ada kata perintah di sini ittaqullah takutlah kepada Allah takutlah kepada Allah maksudnya apa kiamat terjadi ketika enggak ada lagi dakwah subhanallah Enggak ada lagi orang yang mengatakan takutlah kepada Allah. Semua hidup bagikan hewan tanpa ada lagi yang meluruskan manusia. Muncullah kiamat. Subhanallah. Yang keenam, yang keberapa? Keenam. Subhanallah. Yang dapat menyelamatkan seseorang daripada fitnah adalah istiqamah di atas sunnah. Kalau yang sebelumnya mengikuti apa? Sunnah. Maka berikutnya harus istiqamah. Karena nggak semua orang ikut sunnah itu dapat istiqamah. Banyak orang-orang yang telah tergelincir dari perjalanan sunnah. Banyak. Dipangkal dia ikuti jalan sunnah ternyata berat. Banyak halangan, rintangan, nggak sanggup. Akhirnya dia tinggalkan jalan sunnah. Maka dibutuhkan keistiqamahan atas jalur ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Tegar di atas sunnah, mengikuti sunnah, tidak melenceng. Subhanallah. Tidak membuat berbagai macam ragam perkara-perkara yang bertentangan dengan sunnah. Suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada Imam Malik rahimahullah, "Ya Imam, saya ini mau melaksanakan ibadah ihram." Mungkin untuk haji atau mungkin untuk umrah. Ya? Bolehkah saya bermula dalam ihram ini dari sisi makam Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada tan'im. Ya? Imam Malik bilang, enggak boleh. Berkata dia, wahai imam, enggak jauh jarak antara makam Nabi dengan Tan'im. Enggak jauh, jauh satu tempat, satu daerah. Apakah enggak boleh? Kata beliau, jangan. Aku khawatir jika kau lakukan itu, engkau akan terkena fitnah. Subhanallah. Dia bertanya, fitnah apa wahai imam? Hanya beberapa jarak saja. Kata Nabi, Kata Imam Malik, fitnah firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an fitnah aw yusibahum azabun alim." Allah katakan dalam surat An-Nur ayat 63 hendaklah waspada orang-orang yang menyelesaikan perintahnya dia ditimpa fitnah ataupun azab yang pedih Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk memulai ihram dari miqat bukan dari kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Imam Zuhri as-sunnatu safinatu nuhin sunnah ini bagaikan bahtera Nabi Nuh man rakibaha naja yang istiqamah di atas kapal ini enggak turun-turun selamat yang enggak istiqamah enggak sabar mau cepat sampai ke pulau dia loncat tenggelam binasa yang enggak mau naik kapal Nabi Nuh tenggelam yang mengatakan saya enggak mau naik kapalmu saya cukup naik ke atas puncak gunung saya aman tenggelam bagaimana anak Nabi Nuh mengatakan kepada Nabi Nuh Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya mau naik ke atas saja, ke puncak gunung, saya akan selamat. Kata Nabi Nuh, ini wahyu. La asimal yawma min amrillah illa man rahim. Gak ada yang selamat wahai putraku, gak ada yang selamat. Putranya pakai logika. Nuh pakai apa? Wahyu. Putraku hari ini gak ada yang selamat. Dalam agama kita bukan hanya logika tapi wahyu. Logika akan menolak Ya, banyak hal karena kenaifannya. Bayangkan logika kaum Nabi Nuh melihat bahtera dibuat di tengah-tengah apa? Kota. Nuh telah gila, nggak ada kerja Nabi Nuh ini. Buat bahtera di tengah-tengah kota. Wahai Nuh, Kata Nuh, andai katakan melecehkan sekarang, tunggu masanya, kita akan melecehkan kalian. Wahyu, tenggelamlah seluruhnya. Maka sunnah adalah merupakan bahtera Nabi Nuh yang ikut di atas sunnah Nabi ini dia selamat sebagaimana orang-orang ikut pada masa Nabi Nuh. Yang enggak ikut sunnah tenggelam. Yang dia ikut dengan sunnah tapi enggak istiqamah, enggak sampai pulau tujuan, dia loncat terlebih dahulu, berenang karena mau cepat sampai. Subhanallah hancur. Yang naik ke gunung tenggelam. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Yang ketujuh ikhwati rahimakumullah yang dapat menyelamatkan seseorang daripada fitnah adalah memperbanyak amal saleh. Bersabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mali fitanan." Bersegeralah kalian beramal saleh sebelum munculnya berbagai macam ragam fitnah. Kaqita'il lailil muzlim. Fitnah yang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Semakin malam semakin gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Fitnah yang merubah manusia. Paginya mukmin, sorenya kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran atau sebaliknya. Pada sore hari dia masih mukmin, paginya telah menjadi kafir. Yabi'u dinahu biaradin minat minad dia menjual dengan harga murah dengan dunia ini agamanya. Rawahu Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah perintahkan kita untuk memperbanyak amal sebelum munculnya fitnah. Subhanallah. Ummu Salamah pernah meriwayatkan Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fazian kata Ummu Salamah suatu malam Nabi terbangun dalam keadaan khawatir Yaqulu subhanallah madza anzalallahu minal khazain dan dia berkata ketika terjaga dari tidurnya subhanallah apa yang telah Allah turunkan berupa perbendaraan subhanallah maksudnya alangkah banyak yang telah Allah turunkan berupa perbendaraan harta dunia wa madza anzala minal fitan dan berapa pula Allah turunkan berupa fitnah sebagai ujian bagi manusia subhanallah ini menunjukkan kepada kita yang namanya kenikmatan dunia itu turun bersama di sampingnya turun pula apa? Fitnah. Subhanallah. Apa yang Allah turunkan berupa kenikmatan dunia dan apa pula yang Allah turunkan berupa fitnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man yuqidhu sawahibul hujurat? Siapa yang mau membangunkan pemilik-pemilik bilik-bilik ini maksudnya istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam agar mereka mau salat ya maka Rasulullah perintahkan agar dibangunkan semua istri-istri beliau untuk mengerjakan salat malam dan salat malam adalah merupakan amal saleh agar jangan sampai mereka terjebak dalam fitnah kata Nabi farubaka siyatin fid dunya ariyah fil akhirah Berapa banyak orang di dunia ini memiliki pakaian kaya raya tapi telanjang hari akhirat. Subhanallah Rawal Bukhari. Di sini kata-kata Nabi, siapa yang membangunkan istri-istri yang memiliki bilik-bilik ini agar mereka sholat malam, mengajarkan kepada kita perbanyaklah amal salih ini akan melindungi anda daripada fitnah. Yang antaranya adalah memperbanyak salat. Yang antaranya adalah memperbanyak salat malam. Subhanallah. Yang kedelapan, agar orang selamat daripada fitnah adalah menjauhkan diri daripada fitnah uzlah arti uzlah adalah meninggalkan fitnah tidak mendekati daerah fitnah yang dekat terjebak padanya subhanallah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini dikeluarkan Abu Daud, Abu man sami'a bid dajjali falyan'a anhu yang mendengar Dajjal datang, hendaklah menjauhi Dajjal. Subhanallah, jangan ditentang, jangan didekati. Ya, banyak hadis mengatakan ketika Dajjal keluar, banyak kali orang yang mengikut Dajjal. Sampai-sampai seorang laki-laki kepala rumah tangga harus mengikat putri-putrinya. Bayangkan, Dajjal ketika keluar, dia tawarkan dunia kepada manusia. Siapa yang nggak mau ketika Dajjal bagi-bagi bukan hanya sembako dia bagi-bagi bahkan emas dan perak. Subhanallah. Yang beriman dengannya langsung menjadi kaya raya. Dia tunjuk langit, turunkan hujan, turun. Dia tunjuk bumi, keluarkan biji-bijian, keluar seketika. Subhanallah. Dia sapu binatang dan ternak semuanya mengeluarkan susu yang banyak. Dan banyak orang-orang berbondong-bondong mengikuti Dajjal dengan gemerlap dunia ini. Makanya ketika Dajjal keluar, subhanallah, terpaksa orang mukmin mengikat siapa yang diikat? Putri-putrinya, istri-istrinya, saudari-saudarinya, bibi-bibinya diikat di rumah supaya jangan keluar. Kenapa? Kalau nggak diikat, apa jadinya? Ikut fitnah Dajjal. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya, orang sekarang begitu mudahnya mendengar sesuatu fitnah lantas dia kejar dia ikuti fitnah tersebut subhanallah ya kadang-kadang yang nggak masuk-masuk akal pun dikejar orang adalah katanya batu ajaib batu keramat ya menyehatkan manusia dikejar manusia berbondong-bondong ingin supaya minum daripada air batu keramat tersebut subhanallah ya bagaimana pula jika dajjal yang keluar bahaya sekali nasib kaum muslimin seperti sekarang ini subhanallah dia datang menjanjikan benar-benar harta yang dia berikan cash bukan hanya janji-janji sebagaimana banyak orang berjanji andai kata aku nanti naik aman semuanya aman Dajjal benar-benar berjanji dia penuhi. Dunia dia kasihkan. Tapi tenggelam dengan dunia. Sehingga para suami mengikat istri-istrinya orang tua mengikat anak-anaknya, putri-putrinya, bibi-bibinya. Dan ini menunjukkan kepada kita yang paling banyak ikut dajjal adalah wanita. Karena lemahnya akal mereka. Subhanallah. Perempuan menjadi subhanallah objek dari segala macam penjuru. Di negeri kita ini pun perempuan dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kepentingan politik lah, kepentingan macam-macam. Subhanallah. Mereka yang paling gampang terpengaruh. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Jadi kata Nabi yang dengar Dajjal turun, hendaklah dia menjauh. Fawallahi innar rajula la ya'ti. Sungguh laki-laki mendatangi Dajjal. Wahwa yahsibu annahu mu'min. Dia menganggap dia akan tetap beriman kepada Allah. Fayattabi'uhu. Dia ikuti Dajjal akhirnya. Mimma yab'ath bihi min minasyubuhat karena banyaknya syubhat yang dajjal tunjukkan kepadanya subhanallah rawah Abu Daud jadi ikhwan andai kata ada fitnah muncul jangan mendekat menjauh andai kata ada ahlul bid'ah jangan dekat mereka menjauh subhanallah ini cara selamat daripada fitnah Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Satakunu fitnatun." Akan muncul fitnah al-qa'idu fiha khair min al-qa'im. Yang duduk melihat fitnah itu lebih baik daripada orang yang berdiri melihatnya. Wal qa'imu fiha khairun min al-mashi. Yang dia berdiri melihat fitnah lebih baik daripada yang berjalan menuju fitnah. Kemudian kata Nabi SAW, Wal mashi fiha khairun min as-sa'i. Orang yang berjalan menuju fitnah masih lebih baik dibandingkan orang yang berlari menyongsong fitnah. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita orang itu bertingkat-tingkat dalam menyikapi fitnah. Ada yang dia hanya sekedar sibuk membaca koran, Facebook, fitnah, sibuk posting sana, posting sini. Ada yang dia nggak cukup hanya duduk, berdiri, ya mengajak orang, ada yang nggak cukup hanya berdiri, bahkan berjalan menuju fitnah. Ada yang berlari menyongsok fitnah. Subhanallah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man Yang berlari mengejar fitnah, dia akan ditangkap oleh fitnah, dimakan fitnah. Subhanallah. Wa man wajada malja'an aw ma'adzan falya'udz bihi rahul Bukhari. Maka barang siapa yang dapat celah untuk berlindung ketika fitnah datang, masuk ke dalam lubang, hendaklah dia berlindung. Masuk ke dalam celah tidaklah dia masuk ke dalam celah. Artinya fitnah dijauhi. Jangan didekati. Al fitnah tujuh tanab, Fitnah dijauhi, la celah, bukan didatangi. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Berkata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ala fa idza nazalat aw waqa'at ketahuilah jika telah muncul fitnah, telah turun fitnah. Faman kana lahu ibilun falyalhaq bi ibilihi yang punya unta-unta jangan ikut fitnah. Lebih baik dia bawa unta-untanya pergi, gembalakan unta-untanya, menjauh daripada orang banyak manusia yang sedang dalam fitnah. Waman kanat lahu ghanaman falyalhaq bi ghanamihi. Yang dia punya kambing-kambing, jangan ikut dengan urusan manusia, tinggalkan manusia, bawa kambing-kambingnya. Gembalakan kambing-kambingnya, tinggalkan orang banyak. Waman kanat lahu ardan falyalhaq bi ardih. Ketika fitnah merebak yang punya tanah untuk dia garap, daripada ikut-ikutan fitnah, sibuk demo sana, demo sini, ikut lebih baik dia Tinggalkan manusia sibuk dengan tanah yang dia kerjakan, dia tanam-tanami dan seterusnya. Subhanallah. Faqala rajulun ya Rasulullah. Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, ara'aita ketika fitnah muncul bagaimana pandangan Anda? Man lam yakun lahu ibilun." Dia enggak punya unta. Kemana mau digembala yang enggak punya unta? Wala ghanamun dia enggak punya kambing. Kemana mau dia bawa kambing? Dia enggak punya kambing. Wala ardon dia enggak punya tanah. Kemana dia harus lari untuk mengolah tanah yang tidak dia miliki? Kata Nabi, qala ya'midu ila sayfihi. Dia ambil pedangnya fayaduk alaihi had ala haddihi. Dia tumpulkan bagian yang tajamnya Subhanallah, dengan batu dia tumpulkan thumma cuin setelah, Kemudian hendaklah dia berlari menghindari fitnah semampunya. Roh muslim bukan malah asah pedang. Fitnah muncul bukan asah pedang. Bukan. Pedang itu dia apa kan? Tumpulkan pedang tersebut, lari menghindari fitnah. Subhanallah. Dan ini diamalkan para sahabat. Ketika muncul fitnah mereka enggak tahu mana kebenaran seperti Ibnu Umar, Abu Hurairah dan lain-lainnya, Anas bin Malik yang enggak mereka tahu ini di mana kebenaran. Mereka menjauh, mereka berlari dan mereka selamat. Dan ini kebanyakan para sahabat. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Berkata Nabi SAW dalam hadis lainnya, In ra'aita syuhan muta'an Jika engkau telah melihat Kekikiran yang menjadi panduan dipatuhi manusia orang itu tunduk pada kekikiran, mengikuti kekikiran. Subhanallah. Ya, mengikuti sifat kikirnya, tamaknya, ambisinya. Dan untuk ambisi ini tercapai, dia melakukan tindakan apapun, walaupun dengan membunuh, menyikut, menumpahkan darah, memfitnah, dan seterusnya. Kata Nabi, jika kau telah melihat kekikiran seperti ini yang diperturutkan, wahawan muttaban dan hawa nafsu yang diikuti, Wa dunya mu'thiratan ketika dunia ini diberikan kepada orang-orang yang tidak layak untuk mengambilnya atau ketika orang-orang melebihkan dunia dibandingkan akhiratnya. Prioritas mereka adalah dunia, akhirat mereka tinggalkan. Wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yi ketika orang kagum dengan akalnya bukan dengan wahyu. Subhanallah. Fa'alaika bi bi khasati nafsika fa alayka yakni bi nafsika kata Rasulullah engkau hendaklah benar-benar sibuk dengan dirimu sendiri subhanallah tinggalkan manusia ini Terkalah fitnah ketamakan merajalela hawa nafsu diikuti orang kagum dengan akalnya logikanya wahyu ditinggalkan sudah telah rusak manusia tinggalkan mereka kau sibuk dengan dirimu sendiri benahi dirimu sendiri subhanallah kata nabi Fa'alaika dalam riwayat Ibnu Majah, fa'alaika khuwaisata nafsik. Engkau sibuk dengan mengurusi dirimu sendiri. angkal awam, tinggalkan orang awam, orang banyak. Fa inna min waraikum ayyamas sabri. Sungguh di belakang kalian ini akan datang hari-hari yang betul-betul diuji padanya kesabaran. Subhanallah. Asabru fihi mislu qabdi qabdin alal jamri. Hari-hari tersebut yang mampu bersabar memegang agamanya bagaikan memegang bara api. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita enggak usah sibuk ikut-ikutan manusia, tinggalkan mereka uzlah. Perbaiki diri kita sendiri ketika fitnah merebak merajalela. Subhanallah. Yang kesembilan menjauhi dai-dai su' dai-dai yang menyesatkan. Subhanallah. Dari Hudzaifah bin Yaman berkata Hudzaifah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takunu fitanun ala abwabiha du'atun ila nar akan muncul fitnah di pintu-pintu fitnah ini berdiri para penyuruh-penyuruh yang mengajak manusia ke neraka Kata Nabi, "Fa anta muta wa anta 'adun ala jiz'i syajaratin khairun laka min an tattabi'a ahadan minhum." Kata Nabi SAW, jika engkau mati walaupun dengan memakan akar pohon, karena engkau meninggalkan manusia, engkau harus makan akar pohon dan engkau meninggal, itu lebih baik bagimu daripada engkau mengikuti salah seorang daripada mereka subhanallah ketika muncul dai-dai fitnah ini yang menyeluruh ke neraka jahanam tinggalkan mereka walaupun engkau harus terkucil menyendiri ditinggalkan manusia ya walaupun engkau harus makan dengan akar-akar pohonan bersabarlah jangan pernah ikuti kelompok-kelompok ini jamaah-jamaah ini penyuruh-penyuruh ini subhanallah yang ke sepuluh. InsyaAllah tinggal berapa lagi ikhwan? Paling tinggal empat lagi setelah ini. Kesepuluh, kembali kepada ulama. InsyaAllah mungkin dalam tujuh menit selesai. Antum sabar ya. Tujuh menit lagi sabar enggak? Sabar insyaAllah. Kembali pada ulama. Subhanallah, tadi kita melihat pada pangkal cerita bagaimana para tabi'in mendatangi Anas mereka mendatangi Abdullah bin Amr bin As, subhanallah, menunjukkan kepada kita dalam menyikapi fitnah yang datang, jangan pandai-pandaian. Tanya ulama, Ustaz, ini ada perkara seperti ini, apa sikap saya? Kembali kepada mereka, para ulama. Subhanallah, ulama Allah berikan kepada mereka ilham membaca jauh ke depan. Sebelum fitnah muncul, ulama telah mengetahuinya dengan ilmunya jika ini terjadi pasti ini yang terjadi ulama membaca banyak orang-orang itu tahu setelah terjadi fitnah oh benar kata si fulan dulu benar dia katakan jangan ikut-ikutan inilah jadinya jangan demo <laughs> inilah jadinya menyesal subhanallah la haula wala quwata illa billah Bishr bin Amr mengatakan Syayya'na bin Mas'udin hina kharaj kami mengikuti Ibnu Mas'ud ketika dia keluar. Fanazala fi tariqin al-Qadisiyah. Dia pun turun di jalan menuju negeri Qadisiyah di Persia. Pada bustanan, dia masuk ke dalam kebun. Faqadha hajatahu, dia pun buang hajat. Ya, menunaikan hajatnya. Thumma tawadda'ah, kemudian dia pun berwudu wa masaha ala jawrabaihi, dia mengusap di atas kedua kaos kakinya. Thumma kharaja, kemudian dia pun keluar dari kebun. Wa inna lihyatahu la yaqturu minha al Dan ketika itu masih lagi bercucuran air dari dari sisi jenggotnya. Fakulna lahu. Kami pun berkata kepadanya, I'had ilaina. Sampaikan kepada kami wejangan, wahai Ibnu Mas'ud. Fa'inna nasa qad waqa'u fil fitnah. Sungguh orang-orang sekarang terjebak dalam fitnah peperangan antara kaum muslimin wala nadri hal nalqaka amla kami enggak tahu jumpa engkau lagi atau tidak setelah kami berjumpa sekarang ini mereka bertanya apa solusi ketika orang terjebak fitnah kepada siapa Abdullah bin Mas'ud Qal berkata Abdullah bin Mas'ud ittaqullaha wasbiru ini kuncinya ketika fitnah datang bertakwalah kepada Allah maka kalau mau ditambahkan poinnya, fitnah akan dapat kita hindari dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ittaqullaha wasbiru bersabarlah. Kalau boleh ditambahkan, maka jalan selamat daripada fitnah dengan bersabar dalam menghadapi fitnah. Hatta yastariha barrun sehingga kelak orang-orang baik ya dengan kesabarannya wafat istirahat sampai fitnah tersebut hilang daripadanya karena dia meninggal atau fitnah ini lewat melewatinya hatta yastariha barrun au yustaraha min fajir sampai mati bersabarlah sampai mati bertakwalah sampai mati atau bertakwalah sampai kelak mati orang yang membuat fitnah tersebut subhanallah Kemudian kata Nabi SAW, wa alaikum bil jamaah. Ini solusi baru. Dan tidaklah kalian mengikuti jamaah orang banyak. Orang banyak yang mana? Jamaah yang mana? Dalam skala pemerintahan mengikuti orang banyak yang bayat takluk tanduk yang tunduk kepada pemimpin. Karena makna jamaah dapat diartikan adalah masyarakat banyak yang mereka patuh kepada pemimpin mereka. Ini jamaah. Dan dapat diartikan jamaah dengan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam skala kekuasaan hendaklah kita ikuti orang-orang banyak yang mereka tunduk kepada pemimpin mereka, bukan segelintir orang yang ingin memberontak kepada pemimpin tersebut. Kata Rasulullah SAW, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَهِ Karena Allah tidak mungkin kumpulkan umat Muhammad seluruhnya mereka orang banyak ini ya di atas kesesatan. Maka solusinya takwa, sabar, mengikuti apa? Jamaah tidak memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, ini semua setelah mereka merujuk kepada ulama. Subhanallah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kunna idastadda binal khawfu wa sa'ad minna dhunun sungguh kami tatkala ketakutan berkecamuk tatkala kami khawatir yang sangat dahsyat dengan apa yang akan terjadi apa kata Ibnu Qayyim wa dhaqat binal ardu tatkala bumi menjadi sempit bagi kami dengan banyaknya fitnah merebak merajalela atainahu kami pun mendatangi dia. Siapa dia? Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kata Ibn Qayyim, kalau kami merasa dunia ini sempit, kami khawatir akan datang terjadi musibah, kami khawatir berbagai macam bentuk kekhawatiran, kami datangi dia. Siapa dia? Guru Imam Ibn Qayyim. Siapa? Ibn Taimiyah. Fama huwa illa an narahu wa nasma'a kalamahu fayadhhab Dzalika kulluhu anna. Baru kami berjumpa dengannya, mendengar perkataannya, melihat wajahnya seketika hilang semua ketakutan kami, hilang semua beban hidup kami. Allahu Akbar. Berarti ketika fitnah merebak datanglah kepada para ulama Datanglah ke majlis-majlis ilmu bukan mengikuti fitnah, mendatangi fitnah, berlari kepada fitnah. Ya dan billah. Subhanallah. Berikutnya ikhwan, ya, tidak tergesa-gesa mengambil sikap tatkala fitnah datang. Kata Nabi, al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa membuat statement adalah bagian daripada perbuatan syaitan. Subhanallah. Ya. Kita melihat ikhwan contohnya ketika datang bencana ya, tsunami lah kita katakan. Ketika tsunami datang orang takut tsunami akhirnya mereka lari terbirit-birit. Berdesak-desakan, enggak tahu kemana lagi mereka harus lari tanpa arah dan tujuan dan akhirnya banyak yang bahkan terjebak Subhanallah, mati terinjak dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka tidak berpikir bijak kemana harus mengambil langkah. Subhanallah, begitu juga fitnah. Ketika datang fitnah merebak, jangan langsung ambil sikap, ikut, tidak ikut, diam, pikirkan kembali, tanya kepada ulama, pikirkan dampak dan akibatnya ke depan jika ini dibuat, jika ini ditinggalkan. Subhanallah, ini akan membuat orang selamat daripada fitnah. Harus bijaksana. Ya, subhanallah. Yang berikutnya, yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Suatu ketika, ya, datang Khabbab menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sedang berada di Masjidil Haram dan dia mengadukan perihal budak-budak yang disiksa orang-orang Quraisy. Ya, bahkan ada yang dibunuh. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, "Udulana, doakan kami supaya selamat. Ini fitnah begitu besarnya." Ala tastansir lana, kenapa tidak kau doa kepada Allah agar Allah menangkan kita sekarang ini? Sebagaimana yang kita rasakan sekarang. Di mana-mana kaum muslimin dilecehkan, di Suriah dilecehkan, di Irak dilecehkan, di mana lagi dilecehkan? Palestina dilecehkan, di Rohingya dilecehkan, di mana-mana. Seolah-olah kita sama dengan Khabbab mengatakan kepada Rasulullah ya Rasulullah, kapan kita menang? Engkau mengatakan Islam itu tinggi, ini kasih kaum muslimin direndahkan. Kenapa tidak kau berdoa kepada Allah? Kenapa Allah tidak menangkan kaum muslimin? Kenapa mereka dalam penderitaan yang berkepanjangan? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad kana man qablakum la yumshatu bi amshatil hadid. Sungguh sebelum kalian ada orang-orang yang digaruk ya disisir dengan sisir yang dibuat daripada besi ya kemudian maduna azmihi sehingga dipisahkan antara tulang dan daging mereka maduna azmihi min lahmin aw asabin dikuliti mereka dikuliti berpisahlah daging dengan tulang haula wala quwwata illa billah ma yasrifuhu dzalika an dinih orang sebelum kalian lebih dahsyat wahai khabbab dipisahkan antara tulang dan daging mereka mereka istiqamah di atas agama mereka tidak berpaling subhanallah wa yudha'ul minsyar dan ada di antara mereka yang diletakkan gergaji ala mafraqi ra'si di atas kepalanya bagian tengah fayushaqqu bitsnain digergaji menjadi terbelah dua dari atas ke bawah terbelah dua subhanallah fayushaqqu bitsnaini ma yasrifu dzalika dini tidak membuat mereka berpaling daripada agama mereka subhanallah kata nabi wahai khabbab layutimmanallahu hadzal amra. Urusan agama ini yang sekarang kau lihat seperti ini, engkau dilecehkan, engkau disiksa karena khabab. Apa siksaannya? Ketika sedang memanaskan besi karena dia tukang tukang pandai besi, maka tuannya yang perempuan mengambil besi tersebut meletakkan di atas kepala khabab. Seketika terbakarlah kepalanya. Subhanallah. Bayangkan besi panas setelah di dipanaskan dengan api diletakkan di kepala Khabbab dan dia mencuri sejadi-jadinya. Penderitaan. Kata Rasulullah, "Wahai Khabbab, Allah akan sempurnakan agama ini kelak walaupun engkau melihat susahnya kalian, Allah akan sempurnakan agama ini kelak hatta yasir raqibu min San'a ila maut la yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanamihi." Dia enggak lagi takut di jalan. Enggak ada lagi perampok, enggak ada lagi penyamun karena semuanya telah habis dengan datangnya Islam membawa keselamatan di seluruh alam. Dia enggak takut di jalan kecuali Allah. Subhanallah. Sampai-sampai orang enggak takut lagi kambing-kambing yang dimakan serigala karena aman dan damai. Pada masa Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin kaum muslimin, dua tahun memimpin, Orang-orang yang mengembalakan kambing gak pernah kehilangan kambingnya dicuri dicuri serigala. Subhanallah. Tahulah orang-orang di pedalaman meninggal Umar bin Abdul ketika ternyata kezaliman telah kembali merebak sehingga akhirnya kezaliman ini menular. Sehingga akhirnya apa? Kambing-kambing kembali dicuri oleh serigala-serigala. Subhanallah. Karena serigala nggak punya lagi mangsa, Subhanallah, kecuali harus memakan kambing-kambing manusia. Jadi tahunya orang-orang Badui meninggal Umar bin Abdul Aziz kenapa? Karena kambing mereka telah dimangsa lagi. Subhanallah. Jadi kata Nabi, khabab agama ini akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hingga enggak perlu lagi orang takut. Dahulu kala orang dari Hadramaut, dari Sana'a ke Hadramaut Gak berani lewat kecuali dengan rombongan besar banyaknya perampok-perampok. Setelah itu akan aman. Bahkan Khabab menyaksikan hal ini terjadi. Aman damai, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Jadi ikhwan rahimakumullah, maka hendaklah kita ya bermodal dengan sabar, Ya, sebagaimana tadi kata Rasul isbiru bersabarlah kalian, ya. Kemudian berikutnya adalah tabayyun dalam menerima berita. Dan ini yang terakhir, subhanallah. Agar tidak terjebak dalam fitnah, jangan sembarang menerima berita yang sampai kepada Anda. Jangan diiyakan dan jangan didustakan, cek terlebih dahulu kebenarannya. Tabayyun. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang beriman, jika orang fasik bawa berita, cek kebenarannya. Subhanallah. Kata Allah, "An tusibu qauman bijahalatin." Tatkala kalian mengambil berita ini dan mengambil konsekuensinya, kalian benarkan akhirnya kalian menimpakan musibah kepada suatu kaum Fatusbihu ala ma fa'altum min akhirnya kalian menyesal. Yang tersebab merebaknya fitnah ikhwan rahimakumullah apa itu sebabnya? Karena terlampau cepat membenarkan berita tanpa dicek disebarkan. Fitnah pun merajalela. Sungguh sekarang jejaring sosial adalah merupakan alat yang paling dahsyat menyebarkan berita memecah belah. Subhanallah, memecah belah. Maka kita orang beriman enggak langsung oh ya, kita benarkan enggak? Dicek kebenarannya. Apalagi enggak jelas dari mana sumbernya, buang jauh-jauh. Inilah ikhwan rahimakumullah ya perkara-perkara yang akan dapat menyelamatkan seorang daripada fitnah. Wallahu tabaraka wa taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah materi kita pada siang hari ini. Bersisa waktu sejenak kita akan melanjutkan dengan membaca soal-soal yang datang kepada kita dan kita akan jawab insyaallah taala yang mampu kita menjawabnya. Nasallallahu at-taufiq was-sadad. Demikian ikhwatal Islam sesi materi kajian bersama Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan Hafirullah dari bahasan tema agar terhindar dari fitnah yang kami siarkan secara langsung dari Masjid Al-Barkah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilengsi Bogor. Semoga bermanfaat apa yang beliau sampaikan. Dan kita menunggu sesi selanjutnya, sesi tanya jawab di kesempatan yang kedua. Kemudian kami informasikan pula bahwa insyaallah taala kajian ilmiah di sesi pada zuhur ada kajian bersama Ustaz Abu Yahya. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan kembali koneksi audio. Kami ucapkan selamat mendengarkan. Tidak lebih 1500 tahun. Mohon penjelasannya. Wallahu taala Saya nggak tahu hadis ini. Ustadz bagaimana caranya menghindar dari fitnah Yang selalu ingin tampil cantik walaupun sudah bercadar Apalagi sekarang ini banyak sekali pakaian-pakaian syar'i yang bermodel Syar'i yang bermodel Payah ini Syar'i yang bermodel Dua kata yang memiliki sayap ini Dan cadar yang bermodel juga Mohon nasihatnya. Allah taala alam. Saya nggak kenal kali dengan cadar bermodel. Yang jelas andai kata pakaian tersebut membuat orang merasa tertarik dengannya, jadilah dia pakaian zina dan itu dilarang. Mungkin cadarnya dibuat aneh-aneh, bentuk macam-macam, apakah bentuk gajah, nggak tahu saya. Bentuk kupu-kupu, apakah cadarnya bentuknya bentuk apa lagi? Tak tahu anak. Yang penting andai kata dengan hal tersebut dia menjadi apa namanya? tumpuan pandangan manusia karena anehnya dia dengan cadarnya, dengan jilbabnya yang meliuk-liuk dan seterusnya, ya, maka ini harus dihindari. Ya. Wallahu tabaraka wa taala alam. Maka ini sulit ini menghukuminya ini. Saya pun enggak tahu. Yang jelas andai kata dengan cadar ini dia menjadi pakaian membuat orang subhanallah terkesima, ingin melihatnya dan seterusnya, maka ini hendaklah dihindari. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita sering menjelek-jelekkan pemimpin yang sekarang? Pemimpin itu dizalim, dosakah kita mengkritiknya? Jazakallah khairan. Pemimpin itu yang berhak mengkritiknya adalah orang-orang yang punya link ke sana. Subhanallah, dengan cara yang bijak dan hikmah. Bukanlah dengan forum-forum bebas, mimbar-mimbar umum di media-media apa jejaring sosial di Twitter, di Facebook ini akan membuat membuat hilangnya wibawa pemimpin di mata umat. Ketika hilang wibawa, maka negeri itu akan kehilangan wibawa pula. Karena umat akan memberontak ke pemimpinnya, nggak percaya ke pemimpinnya. Subhanallah. Kalau nggak percaya, nggak ada kekuatan hukum. Subhanallah. Maka jangan lakukan hal ini. Maka berbagai macam ragam informasi tentang kejelekan pemimpin antum hilangkan aja. Jangan lagi ikuti dia. Kalau anda kata Facebook, orang-orang seperti ini udah blokir aja dia, menyampah aja, menyampah. Wal antum lebih baik buang dia. Jangan, jangan jadikan kawan. Subhanallah. Ustaz bagaimana keluarga Bagaimana hukumnya? Ada seorang janda jadi pembantu rumah tangga, nginap di rumah majikannya yang bukan mahram. Terima kasih. <laughs> Selama tidak terjadi khulwat, tidak terjadi ikhtilat yang menyebabkan terfitnahnya satu daripada kedua orang tersebut, tidak ada masalah. Mungkin dibuat tentunya rumah yang khusus di belakang atau di mana, terjadi interaksi, ya tidak terjadi interaksi antara keduanya kecuali ada mahram bagi laki-laki ini, ada istrinya dan seterusnya, tidak ada masalah. Andai kata khawatir muncul fitnah, maka apa solusinya? Nikahi janda ini. <laughs> Kayaknya ibu-ibu sewot itu. Ini kan solusi ibu-ibu. Entah qalilan, sebentar. Ustaz, apakah meninggalkan kemajuan teknologi, kemodernan, peradaban, gaya hidup modern, mencari kekayaan dan lain-lain itu lebih baik? Sedangkan di zaman ini kita memerlukan teknologi dan semua kebutuhan dari tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, kesehatan dan pendidikan semuanya perlu biaya. Bagaimana kita bersikap ustaz? Siapa yang suruh kita kembali ke zaman purba? Gak ada. Allah berikan handphone, itu pakai. Ah, nggak sunnah handphone nggak ada pada zaman Nabi. Ini jahiliyah cara berpikirnya. Ah, untuk apa kita naik pesawat haji? Jahili itu pesawat itu nggak ada pada zaman Nabi itu bid'ah itu. Naik unta lah dia pergi haji. Ini jahiliyah. Ya, salah dalam berpikir. Subhanallah. Nggak usah pakai mikrofon. Saya pernah sholat di satu masjid di daerah sana lah nggak usah saya sebutkan. Tahu antum? Enggak ada mikrofon. Ketika Jumat enggak ada mikrofonnya sengaja. Karena kadang enggak sanggup kata mereka apa? Mikrofon itu bid'ah. Tahu antum bahasa khutbahnya pakai bahasa apa? Bahasa Arab khutbahnya. Bahaya. Yang saya dengar khutbahnya itu subhanallah berselema, berserabut. Khatibnya membaca bahasa bersalah-salah. Tahu antum? Bukan tiap Jumat ganti judul, Tiap Jumat ini ini aja dibaca. Anak jauh nggak dengar, aduh. Kenapa kata mereka? Mikrofon itu beda. Ini kita gunakan sarana sekarang, subhanallah. Kita di sini tempat ini seluruh dunia bisa melihat Seharusnya yang mendengarkan mungkin ini hanyalah mungkin 700, 800. Dengan sarana ini ribuan bahkan jutaan orang mendengar. Yang di Aceh sana sedang melihat, yang di Medan sana sedang melihat, yang di Irian Jaya sana sedang melihat, yang di bumi manapun juga sedang melihat. Ini kita gunakan untuk kebaikan. Rasulullah SAW tidak menolak semua kebaikan walaupun datangnya dari orang-orang kufar strategi perang pada perang Khandak, tahu bangsa Arab? Enggak tahu. Datang 10.000 ribu orang pasukan. Rasulullah dan para sahabat musyawarah, gimana kita menghadapi mereka? Kata Salman, ya Rasulullah, kami di negeri Persia, kalau banyak musuhnya nggak sanggup kita hadang, hadapi, kami buat parit besar. Nabi terapkan strategi perang Persia. Silahkan, ya, ambil manfaat dari orang-orang kufar, nggak ada masalah, ya. Kita pergi haji naik pesawat. Siapa yang buat pesawat tersebut? Orang Islam? Ini internet, ini komputer. Siapa sumbernya? Orang Islam? Kita pakai, subhanallah. Jadi jangan kita berpikir jumud, tapi jangan kebablasan. Semua diikut. Mereka cipika-cipiku. Cipika-cipiki. Cipikan-cipikir ketemu. Kita jangan ikut-ikutan. Ketemu perempuan laki-laki cipika-cipiki. Jangan. Subhanallah. Ya, dan mereka hidup dengan bebas perempuan laki-laki. Jangan. Pakaian mereka pakaian yang menampakkan aurat jangan. Dalam perkara-perkara yang tidak melanggar syariat, silahkan, nggak ada masalah, kita ambil manfaat mereka. Nabi berpakaian dari mana? Pakaian dari Yaman yang notabene adalah orang-orang Nasrani. Ya, Nabi SAW pakai pakaian dari Yaman yang diracik oleh orang-orang Nasrani. Gak ada masalah. Wallahi. Yang kita pakai sekarang ini kalau ditanya dari mana asalnya? Cina. Negeri kufar. Jangan kita katakan, gak usahlah. Kita dari negeri kaum muslimin aja. Bahaya. Boleh-boleh kita telanjang. Subhanallah. Dan Nabi tidak seperti itu. Maka ini adalah pemikiran yang salah. Kebaikan-kebaikan itu berserikat padanya semua umat dalam perkara-perkara urusan dunia. Oh ini lebih dalam lagi soalnya nih Ustaz Apakah di zaman ini lebih baik kita hidup di kampung-kampung Daripada di kota-kota Dan menjadi pengembala Memang kalau dengar ceramah ini sekali kayaknya bahaya Agar petani, agar menjadi petani Agar kita lebih selamat dari fitnah Subhanallah Untung ditanya Saya takut, kalau oh, nggak ditanya ini setelah kajian dia langsung pulang. Mana? Pulang kampung. Beli lembu dia. Beli sapi. Itu pun bukan tinggal di kampung. Gunung-gunung. <laughs> Bahaya. Naam. Uzlah itu, uzlah. Menghindari manusia, tidak bercampur dengan manusia ketika kita tidak mampu memberikan kebaikan untuk manusia dan kita tercemar tatkala anda masih bisa berkata-kata kebaikan, amar ma'ruf, nahi mungkar, maka nggak boleh uzlah. Hadis-hadis tadi ketika fitnah yang begitu dahsyat melanda, jika dia di situ larut, ketika itulah beruzlah. Bahkan uzlah ini, andai kata anda hidup di tengah-tengah masyarakat ahlu bid'ah, kaum Rafidah mencela para sahabat. Anda khawatir terkena syubhat mereka, wajib hijrah tinggalkan tempat tersebut. Uzlah, hindari mereka. Bahkan di kota-kota kita juga bisa beruzlah. Kita hidup di masyarakat yang condong dengan segala macam bentuk penyimpangan-penyimpangan agama. Mereka bertransaksi riba, mereka bercampur baur. Kita uzlah. Apa yang uzlah? Bukan tubuh kita apa yang salah? Hati kita mengingkari mereka dengan hati, berusaha mendakwahi mereka, enggak ikut dalam kesesatan mereka. Ketika orang salam-salaman perempuan laki-laki kita menghindar, ini uzlah. Ketika orang campur baur kita menghindar, ini uzlah. Walaupun kita bersama-sama manusia, maka sekarang uzlah dengan hati-hati kita. Subhanallah ya ketika fitnah merebak uzlah dengan diri kita menjauh selama anda masih bisa didengar selama anda masih bisa mendatangkan kebaikan dilarang uzlah dan Nabi mengatakan alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas orang yang bercampur baur dengan manusia dan dia bersabar dengan manusia dengan segala macam perkara-perkara yang menyakiti diri daripada manusia dan dia bersabar lebih baik daripada orang yang menyendiri tidak bercampur baur dengan manusia. Maka sekarang antum belum boleh fitnah ke gunung-gunung belum boleh. Masih bisa kita Jakarta ini berdakwah, masih bisa di kampung berdakwah. Ya, maka jangan antum ke gunung-gunung bahaya. Ya, sabarlah. Nanti kalau udah datang fitnah yang fitnatun amya fitnah merajalela nggak lapar lagi dikendalikan ketika itu antum menghindar Naam Naam Ustaz bagaimana cara menghindari fitnah wanita dan tolong nasihatnya nikah masih juga terfitnah nikah lagi terfitnah lagi nikah lagi <laughs> Ibu-ibu pasti ini acuh ah, kita ini. ini jalannya solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu solusi Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka taala. Ibnu Qayyim kan pernah kita bahas. Kita sur dengan perempuan itu. Kalau andai kata tidak menikah dalam berbagai macam ragam bentuk syahwat, desakan-desakan syahwat, nikahi. Kalau andai kata mustahil menikah dengannya, Cari yang lain. Kalau anda kata mustahil juga menikah, nggak sanggup uang belum ada, sabar. Bagaimana cara sabar? Banyak-banyak puasa. Bagaimana cara sabar? Hindari semua perkara yang membuat kita terjerumus ke dalam syahwat yang membuat sahur kita itu menjadi apa? Menjadi menaik dan seterusnya. Hindari semua sarana. Subhanallah. Ini bagi laki-laki ya, bagi laki-laki. Jangan baca-baca semua yang membangkitkan birahi. Jangan buka status-status Facebook yang kira-kira menjadi masalah bagi Anda. Ya. Dan bagi perempuan, janganlah Anda menjadi fitnah bagi laki-laki. Dengan pakaian Anda, dengan penampilan Anda, dengan cara bicara Anda, ya, dengan godaan-godaan Anda, jangan jadi fitnah. Subhanallah. Kemudian yang cara lain nggak mampu juga kita, subhanallah, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya pernah saya bahas perkara ini, ya. Pernah saya bahas terapi ya menghadapi penyakit apa namanya? penyakit kasmaran. Ada. Masya Allah untuk melihat. Ada mungkin di Roja ada. Ustad, apakah termasuk fitnah juga dalam dakwah yang hak ini? Yang mana yang satu mengatakan saya salafi, yang yang lain eh, dan yang lain salafi yang mengaku-ngaku. <laughs> berkata Rasul berkata yakni seorang penyair, "Kullun wadda'i waslan bilaila, wa laila la tuqirru lahum bidzaka." Setiap orang mengatakan saya pacarnya Selaila saya punya hubungan dengan Laila secara khusus, padahal Laila nggak kenal dengan semuanya. Demikian juga dalam agama. Agama kita bukanlah mengaku-ngaku. Ya, berkata Allah, "Laisa bi amaniyikum wala amani ahlul kitab." Agama ini bukanlah dengan mengaku-ngaku, berangan-angan, bicara omong kosong. Man ya'mal su'an yujzabihi. Yang berbuat kejelekan dibalas dengannya walaupun dia mengaku-ngaku. Berbangga-bangga orang Yahudi, berbangga-bangga orang Nasara, berbangga-bangga orang Islam. Kata Allah, agama ini bukan berbangga-bangga. Agama pengamalan. Subhanallah. Pengamalan yang bagaimana? Yang benar. Setiap orang boleh mengatakan dialah salafi sejati. Selainnya tidak salafi, terserah dia. Tetapi yang namanya salaf ada standar yang dapat menimbang dengannya ini yang benar. Ini yang hak, ini yang nyaru. <laughs> Subhanallah. Ini yang palsu. Enggak perlu kita mengklaim kamilah yang benar, engkau yang benar, enggak perlu. Tapi katakan, "Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin." bawalah buktimu andai kata engkau benar. Engkau salapi, utang enggak bayar? Oh enggak. Salapi enggak mau salam sama orang Islam? Oh enggak. Salapi keras kaku kasar? Oh enggak. Maaf, engkau bukan salapi. Selesai. Dalam bab ini enggak boleh pula dimutlakan. Ya. Jadi ikhwati rahimakumullah, janganlah sibuk kita dengan ungkapan-ungkapan kamilah yang paling salah, kami paling enggak usah. Amalkan aja ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kita menyikap fitnah dakwah di antara salafiyin di Indonesia? Apakah boleh duduk di majlis mereka? Yang jelas ikhwan rahimakum, al fitnatu tujtanab. Fitnah dihindari. Apalagi kita enggak jelas-jelas Ya, yang ini mengklaim, yang ini mengklaim. Antum nggak tahu daripada antum sibuk tinggalkan mereka semua. Masih banyak ya yang lain yang nggak bermasalah. Masih banyak buku-buku para ulama dikatakan buku ini masalah, buku ini masalah. Ambil yang nggak ada masalah. Subhanallah. Ya, yang paling parah ketika orang-orang awam ikut dalam fitnah. Yang benar si fulan, yang salah si fulan, itu ahlu bidah. Untuk apa? Kalau antum enggak jelas, ngaji-ngaji aja lah kita. Bahas-bahas tafsir, bahas-bahas hadis, bahas-bahas perkataan para ulama. Daripada membahas qila wa qala, katanya si fulan, katanya si fulan. Inilah yang merupakan talbis iblis, menjauhkan orang daripada kebenaran. Wallahu tabaraka taala alam.